Kita lanjutkan pembahasan kitab Kun Salafiyan alal Jadah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam bin Salim Raja Suhaimi hafizahullah taala. Kita sampai pada pembahasan yang ketujuh yaitu tariqul khalas wan najati wa huwa bil ittiba'i wa tarki al ibtida jalan penyelesaian dan jalan keselamatan ya setelah kita mengetahui tentang adanya turuk al bid'iyah ya, jalan-jalan bid'ah kemudian munculnya duhurul bid'ah wal ahwa ya munculnya bid'ah dan hawa nafsu yang diperturutkan maka perlu adanya jalan keluar dan jalan keselamatan yang menyelamatkan kita dari bid'ah-bid'ah tersebut. Dikatakan di sini bahwasanya jalan keselamatan penyelesaian dari masalah itu adalah al-ittiba wa tarkul ibtida. Yani ittiba mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Alkitab, mengikuti As-Sunnah dan meninggalkan ibtida Qala al-muallif hafizahullah berkata al-muallif hafizahullah qala Syekhul Islam fi kitabih al-ubudiyah berkata Syekhul Islam dalam kitab ubudiyah wa jima'uddin aslan dan inti dari agama adalah dua ya, inti dari agama adalah dua hal ya dua pokok Allah na'budu illallah kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah ini yang pertama alla na'budu illallah. Kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah, yakni kita hanya semata-mata beribadah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, wala na'buduhu illa bima syara'a. Dan kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya, yakni al-ikhlas dan al-ittiba. Ya, la na'budu illallah artinya adalah al-ikhlas. Kemudian la na'buduhu illa bima syara', tidak beribadah kecuali dengan yang disyariatkan adalah al-ittiba. Ya. Maka dikatakan di sini oleh muallif hafizahullah wala na'budu bil bid'ah. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah dengan bid'ah. Ya. Qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih barang siapa yang berkeinginan berhend, uh, yang ber, yang yang yang ingin yang berkehendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala syaratnya dua fal ya'mal amalan saliha hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada dan dia tidak menyekutukan Allah dalam peribadatan dia kepada Allah ya ini dua syarat ini aslan kata Syekhul Islam wajima wajima'uddin aslan dan inti dari agama ini adalah dua perkara ya dua pokok yakni alla na'buda illallah wa alla na'buduhu alla na'budahu illa bima syara' nam faqad amara Allahu fi hadhihi al-ayat an yakuna al-amal salihah maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam ayat ini bahwasanya yang namanya suatu amal itu harus bersifat saleh. Ya, satu amal yang ditujukan kepada Allah harus bersifat saleh. Apa artinya? Ai muwafiqan li sunnah yakni menepati sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma amara an yukhlisahu sahibuhu lillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini yakni surat Al-Kahfi ayat 110 untuk mengikhlaskan amalan tersebut semata-mata untuk Allah. An yukhlisa sahibuhu lillahi azza wajalla Wa al-Hafidh Ibn Katsir fi tafsirih berkata al-Imam Hafidh Ibn Katsir dalam tafsirnya tafsir Al-Qur'an eh, tafsirul Qur'anil Azim wa hadani rukna al-amal. Dua perkara ini adalah rukna al-amalil mutaqabbali. Dua hal ini yakni al-ikhlas ya dan muwafaqatus sunnah adalah dua rukun diterimanya amal, dua rukun amal yang diterima. Ya, dua rukun sebuah amal yang yang diterima. La buddha an yakuna khalisan lillah. Maka satu amalan itu harus ikhlas karena Allah, sawaban ala syariati Rasulillah dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad ruya mislu hadha 'anil qadhi Iyad rahimahullahu taala wa ghairuhu. Dan juga Eh, kata-kata semisal diriwayatkan dari Al-Qadhi dan juga yang lainnya. Wa mimma taqaddama tabayyana yatabayyanu annahu la budda li sihhati ayyi amalin nuridu an nataqarraba bihi ila Allah min syartaini asasiyaini wa la budda min ma mujtami'ain wa la yanfaqu ahaduhuma 'anil akhar. Maka dari sini disimpulkan bahwasanya sebuah amalan apabila ingin bahwasanya amalan itu diterima dan dikatakan sebagai amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka harus terpenuhi dua syarat, dua syarat inti tadi dan keduanya harus ada, tidak bisa terpisahkan. Artinya apa? Tidak bisa hanya satu tok. Dua-duanya harus ada, yaitu yang pertama adalah ikhlasul ibadah lillahi wahdah dan yang kedua adalah tajridul mutaba'ah li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala kemudian muallif mengatakan wa qala ta'ala fa'bud fa'budillaha mukhlishan lahuddin wa qala ta'ala wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis al qudsi alladhi yarwihi an rabbih ana aghna syuraka'i 'ani syirki faman amila amalan asyraka fihi ma asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wasyirkah. Ya, ayat ini ya, mengajarkan untuk e, memerintahkan untuk ikhlas kepada Allah fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ya, sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini, mengikhlaskan amalan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ad-din huwal amal as-salih. Kan agama adalah al-amal saleh. Jadi ikhlas uh, amal saleh itu harus diikhlaskan untuk Allah semata semata-mata. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya. Uh, atau sebelumnya wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah dan carilah daral akhirah. Ya, carilah daral akhirah. E, artinya mengikhlaskan amalan ini adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis qudsi dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i an syirki." Saya adalah zat yang tidak butuh kepada sekutu, ya. Saya adalah zat yang tidak butuh kepada sekutu. Faman amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Maka barang siapa yang mengamalkan suatu amalan sementara dia masih menyekutukanku dalam amalan itu, maka akan aku tinggalkan dia dan sekutunya. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada tidak butuh kepada sekutu. Fal ikhlasu la yata'atta syirik. Ikhlas itu tidak mungkin muncul, tidak mungkin terjadi bersamaan dengan syirik. Awir riya ataupun ar-riya. Au iradatil insani bi amalihi dunya atau seorang yang menginginkan dunia dengan amal akhiratnya ya sedekah tapi pingin pingin dunia ya salat tapi pingin dunia puasa pingin dunia belajar pingin dunia yakni belajar agama mengajar pingin dunia yakni mengajar agama ini tidak boleh yang semacam ini naam Kemudian wala budda an al amilu qad qasada bi amalihi wajhallahi wahdah. Kemudian orang-orang tadi harus atau wajib untuk menghendaki menginginkan dengan amalannya semata-mata adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Hada binisbah lima yata'alaq bi syartil awal. Ini adalah kaitannya dengan syarat yang pertama yaitu ikhlas lillahi azza wa jalla. Semata-mata dia dalam beramal semata-mata adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dicampuri dengan syirik, tidak boleh dicampuri dengan ria dan tidak boleh dicampuri dengan keinginan-keinginan untuk mendapatkan dunia. Wa amma syartu tsani ya, adapun syarat yang kedua, fa ma'nahu an yakuna al-amal alladhi nataqarrabu bihi ila Allah muwafiqan lima syara'ahu Allah fi kitabi aw sunnata aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fi sunanihi. Syarat yang kedua adalah amalan yang kita kerjakan, yang kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan tersebut harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dalam Al-Qur'an, yakni ada dalilnya di dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan telah aku ridhoi Islam ini sebagai agama. Yani la, tajilah yahtaj ila eh, ila ila dinin ghairil Islam. Tidak butuh kepada din, kepada amalan selain amalan yang sudah ditentukan dalam agama agama Islam. Faqat akmalallahu lana din Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama. Segala perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah sudah disempurnakan, sudah diterangkan dan segala perkara yang menjauhkan diri kita dari api neraka sudah diterangkan oleh Allah dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani faqat akmalallahu lana dina qabla an yantaqila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la falaysa huwa bihajatin ila mazi ila man yazidu wa yanqusu fihi. Eh, Allah Subhanahu wa taala telah melengkapkan, telah menyempurnakan agama ini sebelum berpindahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sisi Allah, yakni sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka agama ini tidak butuh kepada orang yang akan menambahi atau orang yang mengurangi. Sudah cantik, ya, tidak perlu dipoles lagi. Ya, sudah cantik dan jangan di jangan dikurangi. Barang siapa yang menambahkan dan barang siapa yang mengurangi maka akan merusak keindahan keindahan Islam dan akan merusak kesempurnaan Islam. Nah, bukankah kalau sudah sempurna, kalau ditambah justru jadi cacat, ya kan? Orang sudah di puncak ditambah, balon sudah dipelembungkan maksimal, tambah lagi jedor, ya kan? Gampangannya begitu. Ha? Nah, sesuatu yang sudah sempurna, sesuatu yang sudah maksimal, ya kalau ditambah malah akan rusak, kalau dikurangi juga akan rusak fahuwa la yahtaj ila man yaziduhu wa yanqusu minhu ya tidak tidak butuh bagi, bagi orang yang akan menambahkan supaya kita katanya semakin dekat kepada Allah maka kita mengamalkan demikian dan demikian padahal amalan itu tidak disontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Naam, wa qad ja'at nususun katsiratun ta'muru bil ittiba'i wa tuhadhdhiru al ibtida'i wal ihdasi fid din. Banyak sekali ayat-ayat atau dalil-dalil yang menunjukkan perintah untuk ittiba dan uh, apa namanya uh, ancaman untuk ber beribtida ya sebagaimana misalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21 laqad kana lakum fi rasulillahi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Demikian firman Allah taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Naam. amalan yang kita amalkan semata-mata adalah ingin mencari kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala Apabila orang itu betul-betul ingin mencintai Allah dengan amalannya, maka syaratnya adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam amalannya. Karena orang yang tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad alaihi wasallam, dia hanya sekedar mencari fata morgana. Dia tidak akan dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik, sudah sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah SAW sungguh telah menjadi suri tauladan bagi kalian. Artinya apa? Apa yang dia perintahkan dan apa yang dia tinggalkan itu adalah yang terbaik. Ya apa yang sudah dia perintahkan itu adalah yang terbaik dan apa yang dia sudah larang berarti perkara yang dilarang itu adalah apabila ditinggalkan mengandung maslahat segala perintah apabila dikerjakan mengandung maslahat dan segala afan dan segala larangan apabila ditinggalkan mengandung maslahat tapi apabila dikerjakan larangan tersebut mengandung madarat ini kita harus husnudon kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. jangan sampai kita mengatakan loh kok seperti ini kok dilarang Ya kan? Memangnya saya akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat saya misalnya. yakni ketika seorang misalnya melakukan sebuah salat yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita katakan sesungguhnya Allah tidak mengadab engkau dengan salat Anda, akan tapi Allah akan mengadab Anda dengan penyelisian Anda terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya taruh taruh gampang Contoh sebuah contoh yang gampang adalah seorang yang melakukan sholat subuh tiga rakaat. Dia mengatakan apakah sholat subuh saya apabila sholat subuh ya ini akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sholat subuh tiga rakaat. Kita katakan anda tidak akan diadab dengan sholat subuhnya, akan tapi anda diadab karena anda menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena anda sholat subuh tiga tiga rakaat. Nah, demikian juga puasa. Seorang mungkin akan mengatakan apakah saya akan diadab karena puasa saya anda tidak akan diadab karena puasa Anda, tapi Anda akan diadab karena Anda telah melakukan puasa yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Wahakadha ya dan demikian seterusnya semua amalan apakah saya akan diadab dengan solawat saya bukankah Allah subhanahu wa taala telah memerintahkan saya untuk bersolawat Inallahu wa malaikatu yusalluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kemudian Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk solawat lah saya ini ingin solawat kita apakah Rasulullah apakah Allah subhanahu wa taala akan murka dan akan mengadab saya kalau saya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita katakan Allah subhanahu wa taala tidak akan mengadab seorang dengan solawat dia kepada Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam selama salawatnya sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani Allah na'budah ilallah wa Allah na'budahu illa bima syara. Kita tidak beribadah kepada Allah, tidak tidak boleh beribadah kepada selain Allah dan kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan puasa, sholat, salawat, semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dikerjakan kecuali dengan perintah eh, dan syariat dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalil-dalil yang menunjukkan Eh, perintah untuk ittiba dan larangan untuk ibtida adalah uh, dari sunnah banyak sekali. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajidhi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar." Ini hadis yang sudah berlalu ya bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk berpegang teguh pada sunnah beliau dan sunnah khulafair rasyidin dan kita hendaklah menjauhi bid'ah muhdatsatil umur ya Rasulullah SAW sudah memperingatkan umatnya saat itu para sahabat saat itu akan munculnya bid'ah akan munculnya perkara-perkara yang diada-adakan nah Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di saya tinggalkan kepada kalian sebuah perkara apabila kalian berpegang teguh kepadanya niscaya kalian tidak akan sesat meskipun sepeninggalku yaitu apa kitabullah wa sunnati kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah artinya apa apabila orang itu tidak berpegang kepada Al-Qur'an atau tidak berpegang teguh kepada as-sunnah yakni hanya salah atau hanya salah satu dari keduanya berpegang kepada as-sun Al-Qur'an tapi tidak mau dengan, dengan as-sunnah berpegang kepada as-sunnah tapi tidak mau dengan Al-Qur'an maka orang itu akan sesat Ya, orang yang tidak sesat adalah yang berpegang dengan kedua kedua-duanya. Naam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia itu e, tertolak. Ini adalah berlaku bagi orang yang mengikuti dan juga yakni para pengikut bid'ah dan juga orang-orang yang orang-orang yang merintis adanya adanya bid'ah. Naam, nasallallahu alaihi afiyah. Demikian uh, di antara apa namanya perintah-perintah untuk al-ittiba al, al, al dan larangan untuk ibtida. Intinya Syekh ingin menerangkan bahwasanya uh, jalan keluar jalan keluar dari uh, adanya fitnah fitnatu al-firaq ad dhalah dan fitnatu al-ibtida adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan al-ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Waqad amarallahu sallallahu alaihi wasallam al-um eh, waqad amarallahu azza wa jalla al-ummata bil ijtima'i wa ayakun al-asasu li hadzal ijtima' huwa al-i'tisamu bi kitabillah huwa al-i'tisamu bi Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan umat ini untuk berijtima' ya, untuk bersatu wattihadil kalimah dan menyatukan kalimat ala an yakunal asasu lihadzal ijtima tapi perlu diingat bahwasanya fondasi dari persatuan ini adalah al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam jadi banyak sekali orang-orang yang mengatakan persatuan umat, persatuan umat Islam, persatuan kaum muslimin akan tapi ala madza yajtamiun atas dasar apa mereka bersatu ini yang harus dibicarakan jadi bukan hanya sekedar bersatu kumpul-kumpul nggak ada dasar persatuan yang jelas ya wa kullun setiap orang ala ra'yihi setiap orang itu memiliki ra'yu sendiri sendiri ya yakni pemikiran sendiri-sendiri nggak akan bersatu yang semacam ini ya yang semacam ini tidak mungkin bersatu kecuali hanya zahirnya saja persatuan bohir, akan tapi tidak ada persatuan kulub. Padahal hakikat yang sesungguhnya adalah ijtima'u watihadul kulub. Persatuan hati. Meskipun badan kita berpisah-pisah, ya ini artinya bukan kepala dengan kaki terpisah, ya, ya meskipun badan kita berpisah-pisah, yakni anda di Indonesia, sementara Widrugu di Afrika, ya kemudian Islamov di mana? Di Rusia, ya atau George Muhammad George atau siapa ya di Amerika. Akan tetapi selama mereka itu berpegang kepada Alkitab dan Sunnah, fahakikatnya, hakikatnya kita adalah bersatu. Nah, demikian. ونهى عن التفرق وبين خطوره على الأمة وليتحقق هذا الأمر فقد أمرنا بالتحكم إلى كتاب الله في الأصول والفروع ونهينا عن كل سبب يؤدي إلى التفرق dan Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang untuk tafarruq berpecah belah dan menerangkan tentang bahaya perpecahan atas umat ini dan supaya terrealisasi apa yang diperintahkan berupa istima maka Allah subhanahu yakni persatuan itu Allah ingin merealisasikan persatuan memerintahkan persatuan kemudian mengarahkan supaya terjadi persatuan adalah kalian ini bertahakum berhukum kepada kitabullah dalam masalah usul ataupun masalah furuk dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala perkara yang bisa menyebabkan at-tafarruq, yakni perpecahan. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ya berpegang teguhlah kalian kepada hablnya Allah tali agamanya Allah apa hablullah hablullah huwa wa'dullah Habl, hablullah adalah ajaran Allah wa huwal Quran yaitu adalah Al-Qur'an kama qala mufassirun sebagaimana diterangkan oleh orang-orang atau para ulama ahli tafsir waqad amarallahu bil jamaah dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berjamaah wa naha 'anil furqah wal ikhtilaf dan Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berpecah belah dan berselisih. Kama qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu dan segala per, segala perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambil, laksanakan dan segala perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkan. Wa hadha syamilul wa hadha syamilun li usuluddin wa furu'ihi dhahirati wal batinah larangan atau perintah dan larangan ini yakni perintah untuk bertahakum kepada kitabullah perintah untuk kembali kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan larangan untuk bertafarruq dan larangan untuk meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini syamilun li usulil wal furu' ya mencakup segala permasalahan eh, permasalahan agama syamilun li usulid din usuluhu wa furu'uhu dhahirah wal batinah yakni segala permasalahan yang usul, yang pokok ataupun yang masalah furu, ya, sampai misalnya perkara yang sederhana, misalnya masuk kamar mandi misalnya dengan kaki kanan atau kaki kiri. Ini juga harus kita kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gampangannya. mulai masalah akidahnya, keyakinan seseorang tentang Allah Subhanahu wa taala itu harus dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga masalah-masalah yang sederhana Ya seperti yang saya katakan katakan tadi. Nah, tidak bisa kita mengatakan ah, ini kan hanya adab, ya, ini kan hanya hanya sekedar sunnah, tidak wajib. Tidak bisa kita katakan seperti itu. Nah, karena ini adalah inti ya, intinya adalah semua ajaran Islam itu adalah kebaikan. Barang siapa yang semakin menjaga agar ajaran Islam maka dia akan semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu hanya menjaga tentang perkara-perkara yang wajib saja maka penjagaan Allah adalah sebatas sesuai dengan sekadar penjagaan dia kepada syariat Allah. Tapi kalau seorang menjaga syariat Allah mulai dari yang wajib kemudian sunnah meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang makruh, maka penjagaan Allah kepada orang tersebut juga akan semakin semakin sempurna. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah niscaya Allah akan Allah akan menjagamu. Naam. وهذا شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة وإنما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد Eh, yata'ayyanu 'alal ibadil akhdhu bihi wattiba'uhu wa la tahillu mukhalafatuhu wa anna nassa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hukmi syai'i kanasillahi ta'ala ya dikatakan di sini bahwa segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka wajib atas para hamba Allah untuk mengambil dan mengikutinya wala tahillu mukhalafatu haram hukumnya, tidak halal untuk menyelisihinya dan segala perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang menghukumi satu perkara sebagaimana apa yang disebutkan oleh Allah, yakni kedudukannya sama. Apa yang disebutkan oleh Allah sama dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dibeda-bedakan, ya. E, karena ahlu sunnah wal jamaah diantara manhaj ahlu sunnah wal jamaah adalah menggabungkan ya menggabungkan dua hukum ini Al-Qur'an dan sunnah kedua-duanya ini adalah sumber hukum ya Al-Qur'an dan sunnah kedua-duanya adalah sumber hukum tidak ada sumber hukum nomor satu atau nomor dua yakni Al-Qur'an dulu kemudian sunnah tidak bagi ahlu sunnah wal jamaah Al-Qur'an dan sunnah adalah satu derajat ya eh, ala wa uti utitum eh, ala wa uti utitu eh, ala wa ini utitul Quran wa mislahu ma'hu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketahuilah bahwasanya saya telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an dan yang semisalnya sepertinya. yakni Al-Qur'an dan sunnah kedua-duanya adalah wahyu yang sejajar. Ya, tidak boleh kita mengatakan bahwasanya hukum, sumber hukum yang pertama adalah Al-Qur'an, kemudian di bawahnya adalah As-Sunnah. Kalau kita hanya sekedar menyebutkan, bukan dalam rangka mentartip, tidak ada masalah. Misalnya sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Dalam rangka menyebutkan, bukan dalam rangka apa? Urutan. Ya, karena kedudukan bagi kita Al-Quran dan Sunnah sama. Al-Quran dan Sunnah sama. Naam. Itu adalah akidah sunnah wal, wal jamaah. Tidak boleh kita mengatakan, oh Al-Quran demikian, As-Sunnah ini bertentangan. Karena apa? Ini salah satu sifat ahlul bidah mereka menabrak-nabrakan Al-Quran dan Sunnah. Apabila ada satu ayat di dalam Al-Quran, kemudian muncul satu hadis dari Rasulullah SAW, hadis itu sahih, zahirnya bertentangan dengan apa yang di dalam Al-Quran, maka mereka akan menolak hadis. Ini adalah usul dari ahlul bidah. Ya, e, inti ajaran dari ahlul bidah diantaranya adalah itu, rafdul hadis menolak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menurut mereka bertentangan. Lalu ahlu sunnah tidak. Kita katakan dalam Al-Quran tidak ada pertentangan dengan hadis-hadis sahih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada pertentangan adalah otak-otak kita. yakni pemahaman kita yang belum sampai. Kenapa? Karena nggak mungkin bertentangan. Karena dua-duanya adalah wahyu. Kedua-duanya hakun minallah. Benar-benar hak dari Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai ketika itu suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang apakah boleh kami menulis apa yang engkau ucapkan wahai Rasulullah karena terkadang engkau ini manusia biasa terkena marah sedih dan yang lainnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Kemudian setelah itu mengatakan uktub wallahi ma yakhruju min hada ilal haq. Tulislah sesungguhnya tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Ya, jadi kedua-duanya hak. Baik, eh, kemudian dikatakan di sini wala ruh ahadin fitarkih tidak ada keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkannya wala yajuzu taqdimul taqdimu qauli ahadin ala qaulillah dan tidak boleh eh, mengutamakan perkataan seorang pun di atas atau lebih dulu dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa la tawallau wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan janganlah kalian berpaling darinya wa antum tasma'un sementara kalian kalian mendengar. Wa qad amarana Allahu 'inda tanazu'i bi raddi ila kitabihi wa ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tatkala kita berselisih pendapat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila qala ibnu katsir berkata ibnu katsir tentang ayat ini atiullah ya atiullah Artinya apa? Fattabi'u kitabah. Taatlah kepada Allah. yakni artinya ikuti Al-Qur'an. Wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Rasul. Ay khudu sunatahu ambillah sunnah dia, ambillah ajaran dia. Ai ittabi'u sunnatahu. Ikutilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mengetahui apa definisi sunnah, yakni semua ajaran Islam itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum dan juga ulil amri minkum ai fima amarukum bihi min taatillah. Ya, kalian wajib taat kepada ulil amri dalam perkara-perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La maksiata la ma'siyatallah, tapi la fi maksiatillah, tapi tidak boleh kalian taat dalam perkara-perkara yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Karena sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang merupakan e, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul apabila kalian berselisih pendapat dalam satu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya ay ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa hada amru Allah bi anna kulla syai'in tanaza'an nasu fihi min usuluddin wa furu'ihi annahu yuraddu tanazzu'u fihi ila alkitabi wa sunnah Ya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat manusia, yakni pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa segala sesuatu yang diperselisihkan di kalangan manusia, baik itu perkara yang usul ataupun perkara yang furu' dikembalikan kepada Allah dan juga kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala wa makhtalaftum fihi syai'un fa hukmuhu ila dan apabila kalian berselisih pendapat dalam satu perkara maka hukumnya adalah dikembalikan kepada Allah. Ya, kemudian Syekh mengatakan, "Fama hakama fihi al-kitab wa sunnah wa syahida lahu bis-sihhah fa huwal haqq." Ya, eh, famada ba'dal haqqi illa dhalal. Maka segala sesuatu yang telah diputuskan kebenarannya oleh Alkitab dan telah diputuskan kebenarannya oleh As-Sunnah wa syahida lahu bisihhah dan keduanya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah telah mempersaksikan bahwasanya itulah yang benar, itulah yang sahih, fahuwal haqqu. Maka itulah eh, hakikat kebenaran. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Maka ada apa? Apalagi yang datang setelah kebenaran kecuali melainkan hanya sekedar kesesatan. Ya, ini tidak ada e, kebenaran setelah kebenaran. Ya. Tidak ada kebenaran setelah apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an dan tidak ada kebenaran setelah apa yang dikatakan oleh As-Sunnah. Walihada qala ta'ala oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum tu'minuna in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Yani apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Artinya apa? ay ruddu al fasla fil khusumati wal jahalati ila al kitabi wa sunnah wa man la yarji ilaiha fi dzalika falaysa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kembalikanlah keputusan dari segala perselisihan kalian dan segala perkara yang tidak kalian ketahui ilal kitabi wa sunnah, kembalikan kepada Alkitab dan dan sunnah. Wa man la yarji ilaiha fi dzalika falaisa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan orang yang tidak mengembalikan permasalahan dia, perselisihan dia, perkara yang tidak diketahui dia, perkara yang dia tidak ketahui kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka seakan-akan maka dia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Yani ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah mengembalikan segala permasalahan agama dia kepada Allah dan dan Rasulnya. Thumma inna Allah, innallaha qad dhamma tafarruqa wa naha 'anit turuqi wal asbabil muaddiyati ilaiha ilaihi wa annahu min a'zami asbabil khudlani fid dunya wal adzabi fil akhirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela yakni mencela uh, eh, tafarruq perpecahan kemudian naha melarang dari segala perkara yang bisa mengantarkan kepada perpecahan kemudian bahwasanya perpecahan itu adalah a'zamu asbabil khudlan fid dunya bahwasanya perpecahan itu adalah sebab kehinaan sebab terbesar dari kehinaan di dunia wal adabi fil akhirah dan juga sebab adab ya, diperolehnya atau uh, uh, sebab seseorang itu diadab di di akhirat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang suka berpecah belah dan suka berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinat setelah datang kepada mereka al bayyinat keterangan-keterangan yang nyata dalam agama wa ulaika lahum adzabun 'adzim dan mereka atau bagi mereka yakni orang-orang yang suka berpecah belah, menjauhkan diri dari Alkitab, menjauhkan diri dari As-Sunnah, menjauhkan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka adalah adab yang sangat sangat pedih. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu wajah-wajah memutih dan pada hari itu wajah-wajah menghitam. Berkata Ibnu Abbas, al, uh, eh, yakni mufassir minas sahaba, seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat ya beliau mengatakan tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bidai wal furqah ya yang memutih itu wajahnya siapa wajahnya ahlu sunnah wal jamaah dan siapa yang menghitam naudzubillahi min dalik wajahnya ahlul bidah dan furqah ya, naudzubillahi min dalik nah kemudian qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in innama amruhum ila Allah thumma thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun." Ini semua adalah ayat-ayat yang mengancam adanya perpecahan, ya, yang mengancam uh, dilakukannya tafarruq. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ijtima' wa ittihadul kalimah wal jamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam adanya tafarruq dan ikhtilaf. Nah, Dikatakan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya orang-orang yang telah memecah-mecah agama mereka kemudian mereka menjadi berkelompok-kelompok lasta minhum fi syai. Mereka bukan tanggungan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama amruhum ilallah urusan mereka, perhitungan mereka adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah nanti yang akan memberi kabar kepada mereka terhadap perkara yang mereka kerjakan. Waqal sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna man kana qablakum min ahli al-kitab iftaraqu ala insintaini wa sab'ina millatan wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala thalathin wa sab'ina millatan ithnatani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jama'ah." Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab mereka terpecah menjadi 72 golongan, 72 kelompok dan sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok isnatan wa sab'una finnar yang 72 akan terancam masuk ke dalam neraka wa wahidatun fil jannah dan yang satu akan masuk ke dalam surga siapakah mereka yang masuk ke dalam surga hiyal jamaah siapakah al jamaah humul mutamassikuna bil kitabi wa sunnah ala fahmi salafi al ummah wa humus sahaba wa tabi'un wa tabi'u wa tabi'u tabi'ihim bi ihsan ila yaumil qiyamah wa wa aimatud din eh? wa din al-ma'rufu bil imamah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Mereka adalah halus sunnah wal jamaah yang berpegang teguh kepada Alkitab as sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf dan mereka adalah sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan mereka adalah orang-orang a'imah a'imah yang datang para imam yang datang setelah mereka yang ma'ruf dengan tamassuku bil kitab was sunnah ladzi lam yu'rafu bil bid'ah wa lam yulaqabu bi laqabin ghairi murdin ya dan mereka tidak terkenal eh, sebagai pelaku bid'ah dan juga tidak terkenal dengan julukan-julukan yang tidak menyenangkan misalnya khawarij, rafidhah, mu'tazilah dan yang lainnya. Nah, sebagaimana telah kita pelajari hahiyal jamaah itulah al الجماعة نعم فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة والتي في الجنة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwasanya akan terjadinya perpecahan umat ini menjadi 73 golongan, yang 72 terancam masuk neraka, yang satu akan selamat dan dimasukkan ke dalam surga. Nasallallahu an yaj'alana min hadhil ummah al Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu umat yang satu ini yang masuk ke dalam surga. Wa nasallallahu an minan nar. Bukan berarti bahwasanya antum ya, Bukan berarti bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah itu selamat dari maksiat selamanya. Tidak. Ya. Mereka juga terancam dengan api api neraka kalau mereka melakukan kemaksiatan. Bahkan dalil-dalil yang jelas itu adalah ditujukan kepada ahlu sunnah wal wal jamaah. Kenapa? Yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu adalah ahlu sunnah wal jamaah para sahabat diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis-hadis ancaman. Ya, bukan berarti wah oh, ahlu sunnah pasti masuk ke dalam surga. Lah, ya, ikhwan. Ya, mereka tetap terancam dengan ancaman ancaman neraka. Akan tetapi mereka berbeda ya karena mereka diselamatkan dari syubhat ya diselamatkan dari syubhat dan mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan. Sementara orang-orang ahlul bidah karena mereka menjerumuskan dirinya mengikuti hawa nafsu, maka mereka diancam dengan dengan neraka. Maka jangan tenang-tenang kita ini. Kalaupun Anda merasa bahwasanya diri Anda adalah ahlus wal jamaah bukan berarti ah orang di lain saya silahkan mau sholat jamaah segetol apapun mu'adun binar. Dia itu adalah diancam dengan neraka. Subhanallah ikhwan. Ketahuilah bahwasanya eh, syarat diterimanya amalan itu ada dua. Mungkin mereka kurang itibak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ikhlasnya luar biasa tinggi. Sementara kita, mau itibak ittiba dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ikhlasnya nol, repot. Ya, dua-duanya ini harus imbang. Seorang yang sunni, seorang ahlu sunnah wal jamaah, dua ini tadi. Ikhlas dan itiba. Begitu. Ikhlas dan itiba. Jangan hanya semata-mata ikhlas, atau semata-mata yang penting sholat saya baik, ikhlasnya mbah nggak tahu nanti di mana. Ya. Makanya subhanallah terkadang seorang itu karena keikhlasannya tinggi ya ikhwan. Itu bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya antum ingat bagaimana hadis seorang pelacur yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara hanya hanya gara-gara ya kan memberi minum seekor anjing, seekor anjing ikhwan. Ya, siapa yang memperhatikan kepada anjing yang menjulurkan lidahnya? Gak ada yang perhatian. Suatu saat mungkin antum melihat ayam kebingungan cari makanan, bisa saja itu menjadi sebab antum masuk ke dalam surga. Al-ikhlas wal tiba ikhwan. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah belajar kun salafian alal jada yang lainnya pasti masuk neraka kemudian kita masuk ke dalam surga. La ikhwan. Ini bukan kita belajar bukan untuk membanggakan diri, tapi kita belajar untuk khawatir apakah diri kita sudah termasuk alus sunnah wal jamaah, orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW ataukah bukan. Itu seharusnya. Jadi selama semakin orang itu bertambah ilmunya, semakin banyak belajar, yazidu khasyatan dia itu harus semakin bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan gelelang-geleleng seakan-akan jannah hakkuhu, seakan-akan jannah itu adalah milik dia, sementara yang lainnya tidak berhak untuk jannah, seakan-akan jannah dia yang berhak untuk mengkapling, semuanya tidak berhak untuk mendapatkan kapling jannah. La ya ikhwan. Bukan itu kita tujuan belajar. Kita belajar adalah semakin untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita melihat kesalahan pada orang, maka kita berusaha untuk menasihati, ya, menasihati orang itu, mendoakan dan menjauhkan diri dari kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, itu tujuan kita, kita belajar, bukan gelilang-geleleng, ya kan kalau lihat orang ha huwa finar. <laughs> ya kan? Tengok kanan lagi, wah huwa finar, ana fil jannah, ya kan? Huwa yusalli finar, ada naum fil jannah. <laughs> Dia meskipun sholat masuk ke dalam neraka. Meskipun saya tidur masuk ke dalam surga. Lah ya kawan, bukan <laughs> itu tujuan kita. Ya, tujuan kita adalah kita belajar ini supaya semakin getol dalam beramal, semangat dalam beramal dan mengikhlaskan diri dalam amalan-amalan amalan kita dan berusaha menasihati mereka dengan didasari rasa rohmah dan rifak ikhwan. Kita menasihati mereka bukan didasari dengan kebencian, ya, kita berusaha ingin menyelamatkan orang-orang yang memang belum sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW bukan didasari dengan kebencian. Ya nasihat yang didasari dengan kebencian itu beda hasilnya dengan nasihat yang didasari dengan rahmah. Ya, ingat bahwasanya di awal pembahasan kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan nasihat kepada sahabatnya, bahkan memberikan nasihat kepada orang-orang kafir saat itu, menginginkan mereka untuk mendapatkan hidayah. Sementara sebagian kita menasihati sebagian orang bukan untuk mereka itu supaya mendapatkan hidayah, tapi untuk semakin menambah kebencian kita kepada mereka. Dan bahkan mereka semakin lari dari yang namanya hidayah. Ya terkadang seperti itu tidak kita tidak kita sadari. Termasuk nanti hajar ya menghajar seseorang itu tujuannya adalah nasihat. Ya, mentahdir tujuannya adalah nasihat bukan untuk semata-mata menjelekkan. Nah, Kemudian dikatakan di sini wa min wa min halakil ummati sabiqah wa tafarruqu ya dan di antara uh, sebab kehancuran umat-umat sebelumnya adalah tafarruq ya berpecah belah wa kasratul ikhtilaf dan banyaknya ikhtilaf la al ikhtilaf fil kitabil munazzal alaihim terlebih lagi adalah berpecah berselisih dalam membahas kitab atau dalam mempelajari alkitab yang diturunkan kepada kepada mereka waqad haddharana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dalika faqal dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancam kita dari perkara tersebut faqala daruni mataraktukum biarkan saja apa yang telah aku biarkan buat kalian Ya ini sudah jangan diutak-atik. Fa ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu hancur dan binasa dikarenakan mereka terlalu banyak bertanya-tanya. Ya ini satu pertanyaan yang sudah uh, yang yang tidak ada manfaatnya. Wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim dan mereka suka ikhtilaf, menyelisihi nabi-nabi mereka. Sudah bertanya, kalau dijawab masih ngeyel lagi, ya kan? Sudah bertanya sudah sudah sudah sudah bertanya, dijawab oleh nabi mereka ngeyel lagi, ya kan? Fa inna nahaitukum fa inna haitukum an syai'in fajtanibu. Kalau memang saya benar-benar melarang kalian dari satu perkara, sudah tinggalkan. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Tapi kalau saya memerintahkan satu perkara, memerintahkan kalian untuk mengerjakan satu perkara, maka usahakan dan laksanakan semaksimal semaksimal mungkin. Kemudian Syekh mengatakan, "Wa inna turuqal wa inna tariqal khalasi minal firqati wal ikhtilaf." Kesimpulan seakan-akan bahwasanya jalan keselamatan dari al-firqah dan ikhtilaf dan ingat ya, jalan keselamatan dari firqah dan ikhtilaf ini berarti jalan keselamatan. Kenapa? Karena al-firqah dan ikhtilaf kita sudah pelajari tadi itu adalah sebab dari halak fid dunya wal adab fil akhirah. Hancur di dunia dan adab di di akhirat. Itu firqah dan dan ikhtilaf menyebabkan kehancuran di dunia dan adab di akhirat. Oleh sebab itu ketika kita mempelajari jalan keluar keselamatan dari firqah dan ikhtilaf, berarti seakan-akan kita mempelajari jalan kese keselamatan. Dikatakan oleh Syekh, kesimpulannya adalah jalan keselamatan itu adalah huwa bittiba'i tariqil firqatin najiyatil mansurati wa hiyal jama'ah wa humul ladzina yasiruna ala wifqi manhajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi la ya'diluna an dhalika wa la yahiduna anhu inna inna tariqal khalasi huwa ittiba'u salafi salih qawlan wa amalan wa i'tiqadan wa adami mukhalafatihim aw sududi anhum bahwasanya jalan keselamatan ya dari firqah dan ikhtilaf adalah mengikuti jalan firqah najiyah mengikuti jalannya firqah an-najiyah yakni jalannya al-jamaah wa humul ladzina yasiruna ala rifqi manhajin nabiy sallallahu alaihi wasallam yaitu jalan orang-orang yang berjalan sesuai dengan manhajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aturan beragamanya Rasulullah dan para sahabatnya la ya'diluna an dan mereka tidak menyimpang dari hal itu wala yahiduna anhu dan mereka tidak menjauh dari manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tariqal khalas bahwasanya jalan jalan keselamatan, penyelesaian dari firqah dan ikhtilaf adalah ittiba'us salafis saleh, mengikuti petunjuk salafus saleh, baik perkataan, amalan ataupun i'tiqad dan tidak menyelisihi mereka atau melakukan sesuatu yang syad ya sesuatu yang asing yang tidak dikenal dalam manhaj mereka. Naam. Kemudian Syekh mengatakan, "Fattiba'u sabilil mu'minin" mengikuti sabilil mu'minin yakni humus sahaba wa atba'ihi minal ahimmatil mahdiyina bi ihsan huwa sabilun najah ini kesimpulannya bahwasanya jalan keselamatan itu adalah ittiba'u sabilil mu'minin apa dasarnya dasarnya adalah ayat yang disebutkan sebelumnya itu surat An-Nisa ayat 115 wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira ini dalil yang menunjukkan bahwasanya mengikuti sabilil mu'minin, ini sabil as-sahabah, mengikuti jalannya para sahabat itu adalah jalan keselamatan ya. Wattabi man, man anaba, wattabi sabila man anaba ilaihi. Ikutilah jalan orang-orang yang munib kepada Allah. Siapakah yang munib kepada Allah? as-sahabah ya as-sahabah kullun as sahabati munibun ilallahi azza wa jalla kemudian saya mengatakan walittiba'u innama yakunu sahihan bi thalathati umur ya yang namanya ittiba itu bisa dikatakan betul-betul ittiba dengan tiga perkara ini ada tiga unsur sampai orang itu bisa dikatakan betul-betul muttabi' tatakhallasu mimma sabaqa minan nusus yang bisa kita simpulkan dari nas-nas dalil-dalil yang telah disebutkan wa hadhil umuru salasa dan tiga perkara itu adalah yang pertama al-i'tisamu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam yaitu berpegang teguh kepada alkitab dan sunnah Rasulullah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah ada tafarruqi wa ikhtilafi fil kitab wa sunnah. Jangan berpecah belah dalam memahami Al-Qur'an dan dan sunnah. Terus bagaimana caranya supaya tidak berpecah belah? Yang ketiga. Ya, yaitu an yakuna tibaul kitabi wa sunnati muqayyadan bi fahmi salafi as-salih la bi fahmi ghairihim. Yaitu kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah supaya tidak berpecah belah, maka harus memahaminya dengan pemahaman ulama salaf yakni ulama salafu as-saleh, bukan dengan pemahaman selain mereka. Nah, hada demikian. Wa inna min lawazimil ittiba dan di antara konsekuensi ittiba ikhwan. Kalau yang tiga ini adalah tiga perkara yang harus ada di dalam itiba. Terus konsekuensinya apa? Konsekuensi dari itiba adalah tarkul ibtida, meninggalkan berbuat bid'ah fi dinillah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad taqaddama jumlatun minan nususi syar'iyyati allati ta'muru bil ittiba' wa tuhadziru minal ibtida' wa qad basyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mutamassikina bi sunnatihi bi a'zami bi a'zami bisyaratin wa akbari maqsadin yatlubuhu kullu mu'min wa yas'a ila tahqiqihi man kana fi qalbihi adna miskatin min iman ala wa huwal fawzu bil jannati wan najatu minan nar. Ya, dari sini e, dikatakan bahwasanya e, konsekuensi dari seorang yang menyatakan dia itu mutabi, dia itu harus meninggalkan ibtida. Dan ini sudah dijelaskan dalam nas-nas yang telah lalu tentang larangan-larangan untuk ibtida dan bahwasanya orang yang akan selamat adalah orang-orang yang melakukan ittiba. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati al jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Berkata para sahabat, siapakah yang enggan wahai Rasulullah? Qal, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqat aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surga dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku dengan meninggalkan perintah, dengan melakukan larangan, dengan mengada-adakan perkara-perkara agama di dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala faqat aba maka orang itu berarti telah enggan yakni enggan untuk melaksanakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyu ibain wa rafdin li sunnati a'zamu min mukhalafati amri maka keengganan dan penolakan kepada sunnah mana yang lebih besar dibandingkan menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadzalika bil ihdasi fid din wal ibtida'i yaitu dengan cara melakukan ibtida mengada-adakan ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wal eh, bil ihdas wal ibtida perkara yang paling besar ya keengganan yang paling besar, penolakan yang paling besar kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ihdas dan ibtida fiddin. Ya. Kalau hanya sekedar meninggalkan maksiat. Maksiat. Tapi kalau sudah meninggalkan dan dia ngarang ajaran lagi, ya kan? Sudah meninggalkan ngarang lagi kan double, ya kan? Ini iya kan double itu. Ya. Eh, nah, orang Arab mengatakan ahasyafan wasu wasu Nah, ini ketemu sekarang, ya kan? Ahasyafan wasu akilah. Yani sudah kurmanya jelek, timbangannya jelek lagi. Ahasyafan wasu akilah. Ini kalau ada orang menggabungkan dua kejelekan dalam satu waktu, kita katakan begitu. Ahasyafan wasu akilah. sudah ngantuk nggak nyantet lagi, ya kan misalnya begitu. Ya sudah nggak datang nggak nyatet nah, itu jelas itu <laughs> ya ini sudah ngantuk nggak nyatet tapi kalau nggak nyatet nggak masalah eh, bukan nggak masalah <laughs> satu itu kan itu ini sudah nggak nyatet ngantuk lagi masalahnya ilmunya ilmu laduni <laughs> ya kan turun begitu saja nah murojaah dalam mimpi ada seorang ikhwan dulu ya ada seorang ikhwan tak cerita dulu ya bismillah ada seorang ikhwan ketika akan ujian dulu itu kalau belajar jatuh bangun ya kan akhirnya dia terjatuh ya ini tertidur maksudnya <laughs> ya terjatuh kemudian di dalam mimpinya dia ternyata apa seakan-akan murojaah dan belajar Wah, tanya aja begitu. Begitu jamnya sudah mepet, terbangun di innalillah, masih banyak sekali. Pikiran dia tenang, kenapa? Karena mimpinya mimpi murojaah. Jadi tenang gitu tidurnya. Begitu bangun ternyata banyak yang belum di banyak yang belum dibaca. Nah, jadi ini gabungkan ilmu apa ini? <laughs> Ilmu laduni apa? Dulu pengakuan ada seorang santri kakak kelas saya di Al irsyad itu katanya saya itu kalau tidur itu alhamdulillah mimpi murojaah katanya. Wih hebat ini. Mimpinya mimpi murojaah dan pelajaran yang akan dipelajari. Wih ini hebat sekali ini ulama-ulama yang zaman dahulu belum ada itu kelihatannya seperti itu. Ini masya Allah ini ilmu apa ini nam? Ya kita lanjutkan ya kawan. Nah. Jadi eh, perkara yang paling besar, penolakan yang paling besar, iba Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man man man, man asani faqad aba barang siapa yang telah uh, uh, kullu ummati yadkhuluna aljannah illa man aba semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan maka keengganan tingkat yang nomor wahid ya nomor wahid ya itu adalah ihdas dan ibtida ya ihdas dan ibtida nah Qala Ubay bin Ka'ab berkata Ubay bin Ka'ab alaikum bis sabili was sunnati fa innahu laysa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahmana fa fadat aynahu min khasyatillahi fatamassuhu an-naru abadan wa inna wa inna iqtisadan fi sabili sunnat fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafin wa bid'atin Ini sudah berlalu dalam masalah ancaman-ancaman untuk melakukan bid'ah. Wa inna man ta'amala nususal kitabi wa sunnati wajada annal bid'ah fid dini muharramatun mardudatun ala ashabiha min ghairi qin baina bid'atin wa bid'atin wa in kanat tatafawatu darajatut tahrimi bihasabi nau'iyatil bid'ati. Ya, bahwasanya orang yang mencermati dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah, maka dia akan mendapatkan bahwasanya bid'ah di dalam agama itu haram Ya, bid'ah di dalam agama itu apa? Hukumnya haram, sama sekali tidak menarik kecintaan Allah dan Rasulnya. Bahkan malah akan menarik kemurkaan Allah dan Rasulnya. Jadi tidak tidak boleh orang mengatakan, loh ini kan bid'ah tapi hasanah. Tidak bisa. Namanya bid'ah itu haram, meskipun ya roha hasanah. Meskipun orang itu memandang bahwasanya bid'ah itu hasanah. Ya, tidak boleh. Bid'ah itu sama sekali nggak boleh. Mardudatun ala ashabiha, ditolak dan dikembalikan kepada pelakunya nggak payu, ya nggak payu itu apa? Ya ini nggak laku, nggak ada nilainya sama sekali. Min ghairi farkin dan tidak dibedakan dari satu bid'ah atau bid'ah yang lainnya. Ini bid'ah kecil atau bid'ah besar nggak apa-apa bid'ah tapi kecil. Oh nggak ada. Semuanya haram. Ya ibaratnya minum khamr sedikit juga haram, banyak juga haram. Zina sedikit juga haram, banyak juga haram. Ya kan? Seperti itu, riba sedikit juga haram, banyak juga haram. Wa in kanat tatafawatu fi Meskipun derajatnya tentunya berbeda. Kalau bid'ahnya kecil tentunya dosanya lebih kecil. Bukan lebih kecil ya. <laughs> Kalau bid'ahnya kecil, dosanya besar. Iya kan? Karena bid'ah itu dosa besar, ya kawan. Tidak bisa kita katakan kecil. Ya. Kalau bid'ahnya kecil, maka dosanya besar. Kalau bid'ahnya besar, maka dosanya lebih besar lagi. Loh Ustaz, dari mana Anda mengatakan bahwasanya bid'ah itu adalah dosa besar? Oh, diancam oleh Allah dan diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah." Dalam riwayat yang menambahkan bahwasanya wa kulla dolalatin Finar. lo itu. Diancam dengan api neraka. Masa, masa ada dosa kecil? Tidak. Semua bid'ah meskipun kecil adalah dosanya besar. Semakin besar bid'ah tersebut maka dosanya akan semakin semakin besar. Walida Ja'an nahiyu sallallahu alaihi wasallam anil bid'ah ila wajhi wahidin fi qauli ta'ala oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tentang bid'ah dengan satu saja ini satu bentuk saja. Iyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari yang namanya bid'ah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap muhdatsah perkara yang diadakan di dalam agama adalah bid'ah. Ya, kembali bahwasanya bid'ah adalah tariqatun fid din tariqatun fid din mukhtara'atun ya, yaitu jalan di dalam agama yang diada adakan di dalam agama loh yang tidak urusan syariat itu berarti bukan bid'ah. Misal HP. Misal ini apa nggak tahu namanya. Ya kan? Misalnya sedotan untuk minum eh, air, mikrofon dan yang lainnya. Ini adalah bukan bid'ah sepeda motor, kemudian eh, apa namanya pesawat terbang. Ya, jadi kita tidak bisa dibantah kalau begitu semuanya bid'ah berarti onta itu ah, haji naik onta saja. Ya kemana-mana juga nanti eh, apa namanya naik kuda kalau perang jangan pakai tembak. Ini tidak bisa bantahan seperti itu. Itu bantahnya orang yang tidak tahu. Ya, a'rid anil anil jahilin. Ya kalau sudah tidak tahu ya sudah jangan diajak debat. Dinasehati saja, jangan diajak debat. Nah, percuma mengajak debat orang-orang yang tidak tahu. Hatta sampai orang-orang yang tarafnya ustadz atau kiai atau mubalik, terkadang mereka tidak bisa membedakan mana yang bid'ah dan mana yang maslahah mursalah. Tidak bisa mereka. Hatta yang jelas-jelas sunnah dikatakan bid'ah. Kata mereka sebagian sholat taraweh dulu. Kalau bid'ah masuk sholawat, sholawat taraweh jamaah. Ya, Umar juga berarti melakukan bid'ah. Ya kan? Padahal sholat taraweh jamaah itu jelas-jelas sunnah. Ajaran Nabi Muhammad SAW fi'lan wa qawlan. Dilakukan secara fi'il oleh Nabi Muhammad SAW. Dilakukan dengan amalan dia. Dan diajarkan dengan perkataan beliau. Nah, jadi jelas-jelas sunnah. Ada orang tetap yang mengatakan, lo kalau semua bid'ah dilarang itu lo Umar juga melakukan bid'ah. Bahkan ada yang menjuluki Umar ibn Khattab sebagai bapak bid'ah dunia. Innalillah. Ya. Kalau kalau ada kita mengatakan bapak koperasi eh, Indonesia, kemudian bapak pramuka dunia. Ini bapak bid'ah dunia. Saya pernah dengar secara tidak langsung dari seorang murid, seorang ustadz, seorang mubalik, seorang da'i, seorang kiai. Muridnya langsung mengatakan kepada saya, dulu ustadz saya mengatakan demikian. Bahwasanya Umar itu adalah bapak bid'ah dunia. Innalillah. Berarti apa? Menuduh bahwasanya Umar, konsekuensi kata perkataan, menuduh bahwasanya Umar adalah gembong masuk neraka. Karena orang yang melakukan bid'ah ancamannya adalah neraka. Nauzubillah. Umar hasya wa kalla. Hat hat haita haita haita haita haita. Jauh Umar dari melakukan bid'ah. Tidak mungkin. Umar itu adalah seorang muttabi khalis ya seorang yang mutabe, yang mengikuti betul-betul sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali bahwasanya bid'ah itu adalah dosa, dosa besar tidak mungkin seorang sahabat melakukan, seorang eh, sahabat seperti Umar melakukan bid'ah dan saya katakan harus difahami definisi bid'ah yang secara benar sehingga kita tidak la naqulu 'alallahi mala sehingga kita tidak mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kita kita ketahui. Naam. Eh, kemudian di sini banyak sekali masih ikhwan ya. Kemudian eh, setelah beliau mengatakan bahwasanya walida ja'an nahyu anin nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhin wahid Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad alaihi wasallam mengatakan man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu huwa raddun. Beliau mengatakan Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, fadalal hadis ala anna kullu muhdatsin fid dini huwa bid'ah. Maka hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya semua perkara yang diadakan di dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun mardudatun. Semua bid'ah itu tertolak, entah kecil entah besar. Entah orang menganggapnya hasanah, entah orang yang menganggapnya sayyi'ah. Wa makna dzalika artinya adalah bid'ah bid'ai. Anakula bid'ah fil ibadati wal i'tiqadati muharramatun walakin at-tahrim tafawutu bihasabi naw'il bid'ah wa minha ma huwa kufrun surrah wa minha ma huwa min wasail syirki wa minha ma huwa fiskun wa ma'siyatun ya dari sini bisa ketahui bahwa semua bid'ah dalam perkara ibadah keyakinan hukumnya adalah haram akan tetapi keharamannya bertingkat-tingkat sesuai dengan jenis bid'ah yang ada di antara bid'ah itu kufrun surah jelas-jelas kafir seperti perkataan orang-orang Rafidah. Ini bid'ah, bid'ah Rafidah, tapi perkataan mereka adalah perkataan kafir, mengingkari tentang Allah, mengingkari Allah, mengingkarinya mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingkari Al-Qur'an, ya, dan mengingkari para sahabat. Jelas ini adalah kufrun surah. Nah, wa minha ma wa min wasail syirik. Di antara bid'ah itu ada yang mengantarkan seseorang ke dalam kesyirikan. Wa minha ma huwa fiskun wa maksiatun. Dan di antara bid'ah adalah bid'ah yang apa? E, mengantarkan seorang kepada perbuatan fasik. Wa innal muta'amil fi turuqi ahli zaygi wa dhalal yazid أن طرقهم تخالف طريق أهل الهدي وقال تعالى هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه, ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل ya orang yang merenungkan jalannya orang-orang yang ahlu zaik ini orang-orang yang melakukan penyimpangan dan orang-orang yang melakukan kesesatan maka akan mendapatkan bahwasanya jalan mereka orang-orang ahlu zaik dan orang-orang ahlu dalal jelas-jelas menyelisihi jalannya ahlul huda ya jelas-jelas menyelisihi jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepadamu alkitab di antara kitab itu ada ayat yang muhkamat ada yang jelas wadih gamblang uh, hunna umul kitab dan itu adalah umul kitab wa ukhru mutasyabihat dan yang lain ada yang mutasyabih ya ada yang samar bagi sebagian orang fal fa ammal ladina fi qulubihim zaighun lihat adapun orang-orang yang dalam hatinya ada zaigh ada penyimpangan naudzubillahi min dzalik fayattabi'una ma tasyabaha minhu maka mereka justru menggunakan ayat-ayat yang samar-samar tadi yang bisa ditakwili dengan takwil-takwil yang macam-macam tadi, ya, ibtigha al fitnah, berusaha untuk menebarkan fitnah dengan tafsir ayat-ayat tadi. Nah, wabtigha ta'wili dan mereka berusaha mentakwil-takwilkan dengan takwil fasid. Ya, apabila engkau mendapatkan dalam sebuah syair yang di uh, yang di, dari seorang ulama mereka, ya, apabila engkau mendapatkan satu dalil atau ayat au uh, uh, mendapatkan satu dalil atau ayat yakni uh, auratha tashbihan yang seakan-akan ayat itu memberikan uh, menyebabkan adanya tasbih kesamaan Allah dengan makhluknya misal tentang ayat yad ya tentang tangan kemudian tentang wajah kemudian tentang hadis-hadis bahwasanya Allah ketawa, kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa kepada aras eh, di atas aras, ya kan? Eh, ayat-ayat yang menunjukkan itu fa rum tanzihan maka sucikan Allah rum tanzihan sucikan Allah artinya apa bersihkan Allah dari sifat-sifat itu di antara mereka ada yang membersihkan Allah dari sifat istiwa, tidak mungkin Allah memiliki tangan, tidak mungkin Allah memiliki wajah, tidak mungkin Allah memiliki ain, tidak mungkin Allah memiliki sama, tidak mungkin Allah itu beristiwa. Tidak nah, ada sama sekali. Rum tanzihan, bersihkan. Kenapa? Karena ayat-ayat itu, dalil-dalil itu menyebabkan adanya apa? Tasbihullah bil makhlukin, kata mereka. Mereka mengatakan bahwasanya ayat-ayat itu menyebabkan Allah nanti akan sama dengan makhluk. Padahal tidak sama sekali. Ini langkah mereka yang pertama kali. Rum tanzihan. Au awilhu. Atau takwilkan. Nah ini dia. Ya kan? Kalau enggak rum tanzihan, au awilhu. Atau takwilkan. Subhanallah. Yadun artinya bukan yadun ya. Sama bukan sama. Yani Allah yasma bi ghairi sam'in. Allah yubsir bi ghairi basar. Allah melihat tapi enggak punya penglihatan. Allah mendengar tapi enggak punya <laughs> pendengaran. Terus bagaimana? Ada di antara mereka Allah ghairu maujud? Allah itu uh, la apa? Allah itu uh, ada tapi tidak ada. Gimana itu ada tapi tidak ada? <laughs> Ya kan? Jadi menggabungkan dua sesuatu yang mutanakib, ya, sesuatu yang apa? Sesuatu yang sangat bertolak belakang. Nah, jadi begitu. Itu langkah mereka. Maka orang-orang ini berusaha, orang-orang ahlu zaik itu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, diutak-utak, diuplak-uplak. Ini loh akidahnya mereka itu seperti itu. Ya ayat-ayat yang mutasyabih tidak dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Sementara ahlu sunnah ayat yang mutasyabih mereka mengatakan aman nabihi kita beriman kepada Allah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun akan mentakwil ditakwilkan dengan ayat-ayat lain yang muhkamat. Ketika kita mendengarkan ayat-ayat yadun tentang niatnya Allah, ayat-ayat tentang wajahnya Allah, tentang ainnya Allah, maka kita kembalikan kepada laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Selesai masalah sudah. Itulah akidatul awam. Itulah akidahnya orang awam. Enak toh? nggak usah mikir, <laughs> ya kan? Pokoknya ayat bicara apa? Nggih, manut. Hadis bicara apa? Iya, manut. Sudah selesai masalah. Nah. Wa sahihi dan dalam sahih Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una wa idza ra'aitumul wa idza ra'aitum wa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladziina samallahu fahdaruhum. Ya dari kata-kata eh, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika mengomentari tentang ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari ayat ini. Beliau mengatakan bahwasanya apabila kalian melihat orang-orang yang suka mengikut-ngikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ya membesar-besarkan ayat itu kemudian menimbulkan syubhat kepada orang dengan ayat-ayat itu faulaika ladzina samahumullahu fahdaruhum maka mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah fahdaruhum hati-hati dan waspada kepada kepada mereka taib kemudian di sini dikatakan oleh Syekh fahammu alamati ahli zai di antara tanda-tanda ahlu zai ya apa tanda-tanda ahlu zaik ahlu orang-orang yang menyimpang ya tanda dari orang-orang yang yang menyimpang yang pertama adalah al furqah mereka suka berpecah belah ya suka berpecah belah ya ini tidak ada pedoman yang pasti dalam agama mereka dalam mereka beragama ya. Al-Furqah allati nabbahallahu 'alayha fi qawlihi ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang farraqu dinahum. Lihat, mereka suka memecah belah agama mereka. Nah, yang kedua adalah ittiba'ul mutasyabih. Mereka suka mengikuti perkara-perkara yang mutasyabih, yang samar. Ya. Fa ammal fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga ittiba'ul hawa. Mereka mengikuti hawa nafsu. Fa ammal fi qulubihim zaygun. Ya, adapun orang-orang yang mengikuti qulubihim zaygun fa tabi'u nama tashabaha minhu dan seterusnya. Kemudian juga ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? sebagai sesuatu yang diikuti sebagai sesembahan mereka. Ini adalah ciri-ciri ahlu az-zaid. Kemudian yang keempat adalah mu'aradatu sunnah wal bil Quran. Lihat ini, ya ditabrakkan antara sunnah dan Al-Quran. Sukanya tabrakan mereka itu. brus brus brus brus, Ya kan? Sunnah ditabrakkan dengan Al-Quran. Misalnya mereka akan mengatakan ketika menafsirkan uh, ayat Allah subhanahu wa ta'ala farikun fil jannati wa farikun fisair, sekelompok ada di surga dan sekelompok ada di neraka. Maka mereka mengingkari hadis hadis syafaat. Ya padahal hadisnya adalah sahih bahwasanya sebagian penduduk neraka akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga, yakni penduduk neraka yang di kalangan ahlul ahlul iman alladzina fi qulubihim iman ya yang mereka masih memiliki keimanan di dalam hati mereka akan dikeluarkan dimasukkan ke dalam surga ini diingkari Syafaat-syafaat yang semacam ini, kejadian-kejadian semacam ini diingkari. Kenapa? Karena ayatnya jelas. Farikun fil jannati wa farikun fis sa'ir. Enggak bisa keluar yang di surga di surga, yang di neraka di neraka. Itu itu diantaranya ya Allah taala alam ditabrak-tabrakan semacam itu nah Eh, dan ada eh, para ulama sebetulnya sudah menulis kitab tentang masalah-masalah yang seakan-akan bertabrakan, bertentangan. Bagus sekali ya. Eh, kitab-kitab ini perlu dicari tentang tafsir dan takwil ayat-ayat yang seakan-akan bertentangan. Di antaranya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Asyinqiti ya rangkaian dari kitab beliau yakni apa Adwaul Bayan ya kitab tafsir beliau kitab tafsir yang luar biasa uh, luar biasa uh, apa namanya indahnya yakni menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an sehingga sebagian masyayikh mengatakan lau fassara Syekhu jami'al ayat lafaqa ala ibn kathir. Seandainya uh, eh, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti menafsirkan semua ayat dari Al-Quran, ya, semua ayat dari Al-Quran, niscaya kitab tafsirnya akan lebih indah dibandingkan Ibnu Ibnu Kathir. Ya, akan tapi ternyata Syekh tidak menafsirkan semua ayat. Beliau hanya menafsirkan ayat-ayat yang ada kaitannya satu dengan yang yang lainnya, begitu. Kemudian di akhir kitab itu dia memiliki sebuah kitab itu tentang itu apa? E, apa namanya? E, me, me, menghilangkan iltibas, menghilangkan keraguan tentang ayat-ayat yang seakan-akan bertabrakan. Demikian juga sebagian ulama menulis tentang uh, apa kitab-kitab uh, yang menulis tentang uh, tafsir penakwilan dari dua hadis yang seakan-akan apa? bertabrakan. Uh, naam, biasanya bila beliau mengatakan Ibnu Kutaibah kalau tidak salah wallahu taala alam. Beliau mengatakan hadisani yata'aradhani. Ya, dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Nanti kemudian ditakwilkan. Hadis ini maksudnya begini, hadis ini maksudnya begini, ketemu. Lihat bagaimana ulama, ya kan? Mereka membangun husnudon bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah tidak mungkin bertentangan. Baik. Kemudian yang keenam, yang kelima adalah bugdu ahlil athar. Mereka orang-orang ahlu zaik adalah membenci orang-orang ahlu ahlu sunnah wal jamaah, membenci asalafiyin, ya, dan menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang yang uh, uh, tidak baik. Sebagaimana nomor enam dikatakan, itlaqul alqabi sayyi'ah al ahli sunnah. Yani mereka melontarkan lakop-lakop yang buruk kepada ahlu sunnah. Ada yang mengatakan hasyawiyah, ada yang mengatakan nasibah, ada yang mengatakan apa kemarin? E, eh, nuksoniyah dan yang lain-lain, ya kan? Mereka mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan mufawidoh ya. ahlu sunnah dikatakan mufawidoh karena apa? E, karena mereka mengembalikan takyif kepada Allah. Yani mereka mengatakan wa amal kaifu majhulun, ya Kaif itu majhul, dikatakan wah oh, kalian itu mufawidhah berarti. Ya kan? Ada yang mengatakan justru mereka dikatakan ahlu sunnah dikatakan mujassimah. Ya, ini mengatakan Allah itu punya jisim sebagaimana jisim manusia. Kenapa? Karena mereka mengisbatkan ain, mengisbatkan yad, mengisbatkan kodam, mengisbatkan sama, mengisbatkan basar, mengisbatkan wajah dan yang lain-lain. Ini dikatakan oleh orang-orang itu, orang-orang mu'attilah bahwasanya ahlu sunnah itu adalah mujassimah ya, orang-orang yang menjisimkan Allah. Ini mengatakan Allah memiliki jisim sebagaimana jisim uh, manusia atau hewan-hewan dan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, tarkul intihali madhabis salaf. Mereka meninggalkan untuk meniti madhab madhab salaf. Kemudian yang kedelapan adalah takfiru mukhalifihim bi ghairi dalil. Mereka mudah-mudah untuk mengkafirkan mengkafirkan e, orang-orang yang menyelisihi madhab mereka, yakni madhabuz zaik wad dalal ya mengkafirkan tanpa dalil ya mereka mengkafirkan tanpa tanpa dalil Loh ustad eh, sebagian ulama al sunnah mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk berarti kafir. Itu berarti juga mengkafirkan. Iya, mengkafirkan tapi dengan dalil. Ya, karena perkataan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk adalah perkataannya orang-orang kafir. Iya kan? Wa ma huwa illa e, mereka mengatakan wa mahuwa ila qaulul bashar sanuslihi saqar. Iya kan gitu. <laughs> Ya kan orang-orang kafir kan mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu hanya semata-mata perkataan manusia. ini makhluk sama-sama makhluk, ya. Uh, ada mengatakan uh, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah qaulu syair, qaulu kahin dan yang lain-lain. Berarti kita mengkafirkan adalah dengan sesuatu yang yang ada dalilnya, ya. Itu pun tidak sembarangan. Begitu kita melihat seorang awam, seorang datang kepada kita dan mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, kemudian kita ente kafir. Tidak bisa seperti itu. Ya kan? Harus nanti dalam mengkafirkan dalam memtadik kita akan pelajari yakni ada dawabit, ada kaidah dalam masalah itu. Tidak boleh sembarangan langsung seperti seperti itu. Naam, wallahu taala a'lamu bisawab. Naam. Kemudian yang kesembilan adalah al ijmalu fi mawadhi'in fi mawadhi'a tahtaju ila tafsilin wa bayan. Nah, orang-orang ahlu zaik wa dalal, mereka sukanya menyebutkan secara global saja. yakni secara apa? Sathi, global, garis besar saja pada perkara-perkara yang butuh untuk ditafsil. Ya, mereka sukanya global saja, global, umum-umum saja. Padahal perkara itu butuh untuk ditafsil. Wal qiyasu ala ma la yasihul qiyasu dan mereka terkadang mengkiaskan kepada sesuatu, mengkiaskan sesuatu padahal itu tidak layak untuk dikiaskan tidak layak untuk ada kias dalam hal itu, yakni menyebut secara global dalam perkara-perkara yang harusnya ditafsil dan mereka suka mengkiaskan. Ini dua ciri yang sangat berbahaya. Ya, dua ciri yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu qala al imamu Ahmad rahimahullah, Yang bagi lil mutakallimi fil fikhi an yatajannaba hadainil aslaini." Seorang yang berbicara dalam masalah fikih hendaklah menjauhi dua pokok kesesatan ini yakni al-mujmal wal qiyas menyebutkan secara mujmal sesuatu yang harusnya apa ditafsil dan mengkiaskan sesuatu yang harusnya tidak boleh dikiaskan ya kemudian waqala aidan berkata al-imam Ahmad juga aktsaru ma yukhti'un nas min jihati ta'wili wal qiyas kebanyakan kesalahan manusia itu dari arah takwil ini menafsirkan sesuatu yang tidak tepat sesuatu dengan menafsirkan sesuatu dengan sesuatu yang tidak tepat wal qiyas dan kita sudah pelajari bahwasanya asal terjadinya perpecahan dan firqah-firqah yang dolah adalah apa? At-ta'wil al-fasid ya penafsiran yang yang salah. Qultu berkata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, "Ma dzakarahul Imam Ahmad rahimahullahu min at-tahdhiri min hadainil aslaini fil fiqhi dalilun ala annahu fi babil aqidati yakunu tajannubu dzalika aula wa ahra." Ya, Syekh Abdul Salam mengatakan bahwasanya apa yang disebutkan oleh Al Imam Ahmad yaitu tentang ancaman atau peringatan manusia umat ahlul fikih dari dua pokok ajaran ini yaitu mujmal dan qiyas atau tawil dan qiyas itu dalam masalah fikih maka ini adalah dalil bahwasanya dua hal itu harus lebih dijauhi dalam masalah apa akidah ya takwil fasid mujmal dan juga masalah qiyas nah Taib, kita lanjutkan pembahasan kita uh, pada poin berikutnya yaitu ba'dul qawaid fil manhaji as-salafi sebagian kaidah-kaidah dalam manhaj salaf dan ini sangat penting makanya sebetulnya sayang kalau hanya dibaca sebagian ini kaidah-kaidah yang kita harus fahami dalam masalah uh, eh, akidah ahlus wal jamaah nah Qala al-muallifu ta'ala Berkata muallif hafizahullahu taala, sudah ada yang jatuh bangun? Belum ya, hampir hampir hampir hampir insyaallah jatuh bangun. Nanti <laughs> eh, nanti insyaallah kalau sudah mulai jatuh bangun, insyaallah mudah-mudahan Allah menurunkan obatnya. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu syifa. Insyaallah ada obatnya. Ngantuk itu ada obatnya, ya kan? Nah. Coba siapa yang ngantuk tunjuk jari. <laughs> tunjuk jari. <laughs> nah. Taib. Ikhwan, kita lanjutkan. Nah. Ba'dul qawaid fil Haji as-salafi. Sebagian kaidah, bukan semuanya, sebagian kaidah yang harus kita fahami dalam manhaj salaf. Yani seorang yang salafi Seorang yang ingin belajar menjadi seorang yang salafi, hal ini harus dia fahami. Nah, yang pertama adalah kaidatun fil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Kaidah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Al muradu mil ma'ruf. Yang dimaksud dengan ma'ruf adalah jami'ut ta'at. Ya, segala macam bentuk ketaatan itu adalah al ma'ruf. Wa a'zamu dzalika dan yang terbesar adalah ibadatullahi wahdah la lahu wa ikhlasul ibadati lahu wa tarku ibadati ma siwa wa ya'ti ba'da dzalika sa'iru ta'at min wajibatin wa mustahabbatin. Ya, yang dimaksud dengan ma'ruf adalah ibadah kepada Allah, yang paling besar adalah ibadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dan mengikhlaskan ibadah kepada Dia dan meninggalkan ibadah kepada selainnya dan setelah itu baru kewajiban-kewajiban dan sunnah sunnah. Berarti kalau amrun bil ma'ruf artinya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah semata, perintah untuk meninggalkan syirik, perintah untuk ikhlas, perintah untuk beribadah eh, perintah untuk meninggalkan segala macam ibadah kepada selain Allah dan setelah itu perintah untuk melaksanakan kewajiban dan perintah untuk melakukan sunnah. Ya kan? Wal mungkar huwa kullu manahallahu anhu wa rasuluhu. Yani segala perkara, mungkar itu adalah segala perkara yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya. Fajami'ul ma'asi wal bida'i mungkarun. Maka segala macam bentuk maksiat dan bid'ah mungkar. Semuanya adalah mungkar. Wa a'zamul mungkar. Adapun kemungkaran yang terbesar adalah asyirku billah. Kesyirikan kepada Allah. Idan, kalau begitu, nahyu anil mungkar artinya apa? melarang dari kesyirikan, melarang dari maksiat dan melarang dari bid'ah. Naam. Wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wajibun 'ala hadhihi al ummah wujuban kifaiyan la ainiyan. Al amru bil ma'ruf, amar ma'ruf, nahi munkar itu adalah wajib hukumnya atas umat ini. Tapi hukumnya adalah fardu kifayah bukan fardu ain. Idza qama bihi man yakfi saqatal ismu anil baqin. Apabila sudah ada orang-orang yang menunaikan hal itu dengan cukup, maka hukumnya jatuh atau gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Wa idza lam yakum bihi ahadun athimal jami. Apabila tidak ada satupun yang melarangnya mengerjakannya, afan, tidak ada satupun yang mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka semuanya berdosa. Ya, semuanya berdosa. Nah, yakni fardu kifayah, fardu kifayah. Qala ta'ala wal taqum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Eh, dan hendaklah sebagian dari kalian sebagian dari kalian ada kelompok yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar dan mereka itulah orang-orang yang yang beruntung. Nah, dan pendapat bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya fardu kifayah adalah pendapat yang kuat. Wallahu taala a'lamu bisawab. Ini tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tetapi halnya lain dengan ingkarul mungkar. Yani man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Taghyirul mungkar, afan ya. Taghyirul mungkar itu lain Wajib bagi setiap orang untuk taghyirul mungkar walau kana biqalbihi, walaupun meskipun dengan dengan hatinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi." Wa man lam yastati' fal fabilisanihi wa man lam yastati' fabiqalbihi wa dzalika at'aful iman ya ini wajib seorang untuk mengikari ya, kewajiban itu meskipun dalam hatinya. Nah, meskipun dia bersama orang banyak, meskipun dia dalam sendirian, dia tinggal di tengah hutan sendirian, maka wajib dalam hatinya untuk mengingkari kemungkaran atas dirinya sendiri. Minimal adalah atas dirinya sendiri. Itu wajib. Nah, tapi bagaimana orang ngantuk akan mengingkari ngantuknya sendiri? Nah, ini yang ya, bagaimana orang ngantuk akan mengingkari ngantuknya sendiri? Apakah dia menyetujui Bukti bahwasanya dia menyetujui ngantuknya apa? Mengangguk-ngangguk. Kalau dia mengingkari ngantuknya harusnya gini. Gedek-gedek ya, akhwat ya. Kalau ada akhwat ngantuk, setuju dengan ngantuknya dia akan manduk-manduk. Ya kan? Tapi kalau nggak setuju dengan ngantuknya dia gini. Coba ada orang ngantuk nggak setuju dengan ngantuknya hebat, <laughs> ya kan? Gini. Makanya insyaallah, insyaallah, ya kan? Ini kalau antum sampai gini-gini berarti antum setuju ngantuk. Nah, kita lanjutkan, Ya, ini ingkarul mungkar atau taghyirul mungkar setiap orang wajib. Adapun masalah amar ma'ruf wan nahi anil mungkar itu dibutuhkan ilmu. Walaupun taghyirul mungkar juga tetap dibutuhkan ilmu, yakni ilmu untuk membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang yang mungkar. Tapi ingat ya bahwasanya taghyirul mungkar, afan, amar ma'ruf nahi mungkar itu pendapat yang yang rajih adalah fardu fardu kifayah karena tidak setiap orang bisa melakukan. Tentunya berbeda antara ulama dan awam. Tidak mungkin awam yang tidak mengetahui ilmu melakukan amar amar ma'ruf, tidak mungkin. Makanya ya, makanya pendapat yang mengatakan itu adalah fardu kifayah hukumnya apa? E, hukumnya fardu kifayah adalah pendapat yang yang rojih. Ini pembahasan yang sangat panjang masalah e, hukum e, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian Syekh Syekhul Islam atau Syekh Abdul Salam As-Suhaimi mengatakan, Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar bagi an yakuna 'aliman bima amara bihi 'aliman bima naha 'anhu wa rafiqan fima ya'muru bihi rafiqan fima yanha 'anhu haliman fima ya'mur ya'muru bihi haliman fima yanha 'anhu fal 'ilmu qabla al amri wal rifqu ma'a al amri wal hilmu ma'a al amri fa in lam yakun 'aliman lam yakun lahu an yaqifu ma laysa lahu bihi ilm Syekhul Islam mengatakan, ya, bahwasanya orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, maka dia harus memiliki ilmu terhadap perkara yang dia perintahkan dan dia memiliki ilmu terhadap yang dia larang dan dia lembut dalam memerintah, dia lembut dalam melarang bijaksana dalam memerintah, bijaksana dalam melarang. Fal ilmu qablal amr. Ilmu dibutuhkan sebelum memerintah, ar-rifq mal amr dan lemah lembut dibutuhkan saat memerintah wal hilmu ma'al amr. Demikian juga kebijaksanaan yakni mempertimbangkan permasalahan itu dibutuhkan saat memerintah dan melarang. Fa illam yakun aliman apabila seorang itu tidak memiliki ilmu, lam yakun lahu an yaqifu ma laysa bihi ilm maka apabila dia tidak punya ilmu, dia tidak boleh mengucapkan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu atasnya. Yani al-amir wa nahi anil munkar, al-amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar yajibu an yakuna aliman. Wajib untuk memiliki ilmu. Naam. Fa kaifa ya'mur ma'rufan wa yunkiru munkaran wa lam ya'lam annahu ma'ruf aw annahu munkar? Maka tidak mungkin seorang memerintahkan pada suatu yang ma'ruf, tidak mungkin melarang dari yang mungkar kalau dia tidak mengetahui bahwasanya hal itu ma'ruf ataupun mungkar. Nah, wa in kana aliman wa lam yakun rafiqan kana qat tabibil ladzi la rifqa fihi fayaghlad 'ala al marid fala yaqbal minhu fal mu'add wal mu'addibul ghalid alladhi la yaqbal minhu walad. Nah, ingat. Dikatakan, dikatakan oleh Syekh di sini, ya. Apabila seorang yang am melakukan amar ma'ruf itu berilmu tapi dia tidak rifq ya tidak lembut karena ketabib alladhi la rifqafi dia seperti seorang dokter yang tidak lembut sama sekali fayaglud ah, fayagladu alal marid dia bengis kepada orang sakit sakit apa <laughs> kan? <laughs> kamu jantungannya cekel gini koplok kamu harus latihan jantung itu kamu kemudian dicekel, dikoplok-koplok begini atau sakit apa kamu? <laughs> ini ini ya subhanallah, oh, orang itu tadinya patah tulang menjadi patah semua tulangnya. Nah, jadi subhanallah, orang yang melakukan amar ma'ruf wa nahi anil mungkar dengan bengis, ya. Anta bid'ah kamu itu. Finar. Eh, itu dikit-dikit finar. Memang betul orang yang melakukan kesalahan diancam dengan neraka, tapi tidakkah ada perkataan yang lebih baik, lebih lembut, lebih mengenal, lebih bisa diterima daripada perkataan kita yang pertama? Nah, kenapa kita menasihati mereka, melarang mereka dari yang mungkar? Itu adalah rahmat. Ingat, rahmat. Ya, kita memberikan obat kepada mereka itu rahmat bukan untuk meracuni. Sebagaimana seorang dokter memberikan obat uh, sakit apa jantung sakit ya menderita sekali. Iya pak. Ya sudah ya biar cepat mati ini ya obatnya. Tidak <laughs> ada dokter yang apa, berniat mengobati pasien biar pasiennya cepat mati itu tidak ada. Ya kecuali mungkin sebagian ilmu kedokteran ya, dan ini salah besar ya menyuntik mati sebagian pasiennya. Ada di situ? Ada, ya. Jadi kalau pasiennya dinilainya sudah apa? Sudah ini sudah tidak mungkin lagi tertolong, ya biar tidak menderita suntik. Dan ini haram hukumnya. Ini termasuk qatlun nafas. Membunuh jiwa. Biarkan biarkan dia itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya menunggu. Kalau memang dokter sudah angkat tangan, biarkan. Jadi haram hukumnya untuk membunuh pasien yang sudah diduga apa? Sekian ini sudah nggak ada, nggak mungkin lagi tertolong. Nggak ada, nggak boleh seperti itu. Itu termasuk membunuh, ya. Yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu ya ikhwan, seorang yang memerintah ma'ruf, melarang dari yang mungkar, maka dia harus lembut. Orang berilmu tapi kasar seperti dokter yang kasar kepada pasiennya. Nah, Waqad qala Allah Ta'ala li Musa wa Harun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Katakanlah wahai Musa dan Harun kepada siapa? Fir'aun barangkali dia itu akan ingat atau takut. Katakan apa? Qawlan layyina. Perkataan yang lemah lembut. Siapa yang lebih jahat dibandingkan Fir'aun? Tidak ada. Apakah saudara kita yang muslim yang melakukan kesalahan dia lebih kafir dari Firaun? Jawabannya tidak. Kemudian Firaun saja yang kafirnya enggak ketulungan ya, sampai mati ya, kafir. Itu saja diperintahkan dan Allah Subhanahu wa taala tahu innahu togo ya kan? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan innahu Togo dia itu Togo melampaui batas, sudah di dicap oleh Allah, tapi dikatakan oleh Allah kepada Musa dan Harun, fakulalahu kaulan qaulan layyinan la'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Siapakah yang lebih kafir dari Firaun? Apakah saudara kita yang muslim lebih kafir dari Firaun? Jawabannya adalah tidak. Kalau yang kafir sekafirun aja lemah lembut seperti itu apalagi kita. Fa aslu fil amri wal ma'ruf wan nahyi anil munkar. Fa fal aslu fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ar asalnya adalah rifq kecuali apabila kondisi menentukan untuk apa syiddah sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatan. Taib. ثم من أمر ونهى فلا بد أن يؤد أن أن أن أن يؤدي أن أن يؤدي في العادة أن يؤذي في العادة an, an yu'dha afan ya thumma man amara aw naha fala budda an yu'dha fil ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar maka dia terkadang mendapatkan gangguan biasanya fa alaihi an yasbir wa yahlim maka dia bersabar dan bersikap tenang bijaksana ya jangan sampai frontal menimbulkan Eh, kemaslah uh, eh, kemadaratan yang lebih besar. Wa qala aidan wal wajibu 'alal amri wal ma'ruf wan nahyi 'anil munkar an yakuna amruhu wa nahyuhu lillahi wa qasduhu ta'atullah wa an yakuna maqsuduhu salahal ma'muri wa iqamatal hujjati 'alaihi wa alla yakuna maqsudu maqsuduhu talaba ar-ri'asati li nafsihi wa ta'ifatihi au tanaqqasa ghairahu. Ini penting sekali ikhwan, ya. Kewajiban seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah dia dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar niatnya adalah melakukan ketaatan kepada Allah dan niatnya adalah untuk memperbaiki orang yang dinasehati hal makmur ya bukan merusaknya tapi justru menasehati makanya orang yang menasehati dari kata nasoha ya nasoha nasih itu dalam bahasa Arab artinya tukang jahit khayat ada tukang jahit yang rusak? Ada kalau mau memperbaiki. Ada enggak tukang jahit yang rusak? Enggak, tukang jahit itu pasti memperbaiki. Itulah penasehat, itulah amir bil ma'ruf, itulah nahi anil mungkar. Niatnya adalah soal hal makmur, kebaikan orang yang diperintah, kebaikan orang yang dilarang. Nasih, khayyat, dia memperbaiki, kalaupun didedel nanti akan ditambal lagi. Ya tukang jahit seperti itu. Kalau ada tukang jahit pinter cuma ndedel, ora payu mas. Ya, kalau ada tukang jahit bisanya cuma membongkar, nggak terima pasang, <laughs> ya kan? Alambok saya ya bisa, <laughs> ya kan? Nah, tukang jahit, tukang penasihat adalah dia melihat kerusakan dan dia berusaha memperbaiki. Ya, ad-dinun nasihah. Itulah yang namanya nasihat. Nah, nah Maksudnya itu wa iqamatil hujjah dan menegakkan hujjah, menyampaikan hujjah wa alla yakuna maqsudahu talabar riasa. Maksud dia dalam amar ma'ruf nahi mungkar jangan hanya sekedar mencari kedudukan untuk dirinya atau untuk kelompoknya atau tanah ghairahu. atau dia meremehkan orang lain. Nah, ini dia. Ya. Terkadang orang melakukan amar ma'ruf, dohirnya Masya Allah. Dohirnya Masya Allah ya, yakni memberikan nasihat, kemudian menyatakan melarang dari ini. Akan tetapi sesungguhnya dia itu ingin apa? Menjelek-jelekan orang tersebut. Wa asludin maka asal dari agama an yakunal hubbu lillah wal bughdhu lillah wal muwala lillah wal muadah lillah wal ibadah lillah wal isti'anah billah wal khawfu min Allah wal raja' min Allah wal ata' lillah wal man'a lil wal man'u lillah wa hada innama yakunu bimutaba'i Rasulillah sallallahu bimutaba'i bimutaba'i bimutabata'at bimutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi amarahu alladhi amarahu amrallahi alladhi amruhu alladhi amruhu amrullah wa nahyuhu nahyullah wa mu'adatuhu mu'adatullah wa ta'atuhu ta'atullah wa maksiatuhu maksiatullah ya ini adalah syekhul kalam syekhul islam ini adalah kalam syekhul Islam. Jadi mengatakan bahwasanya eh, pokok dari agama adalah cinta karena Allah, benci karena Allah, berwala karena Allah, memusuhi karena Allah, beribadah untuk Allah, isti'anah hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, rojak berharap kepada Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah. Dan ini semua dilakukan dengan mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alladzi amruhu amrullah Rasulullah SAW adalah orang yang perintahnya adalah perintah Allah. Yang larangannya adalah larangan Allah. Memusuhi Rasulullah SAW berarti memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Taat kepada Allah berarti taat eh, taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Memaksiati Rasulullah SAW berarti memaksiati atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hada adalah prinsip dalam agama Islam. Ini yang pertama. Ya, al amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Thanian. Yang kedua. Sudah sampai belum? Bismillah. Lanjut. Sudah mulai tertunduk badan-badan. Cuma ini ya, cuma ya, tampaknya nulis. <laughs> tampaknya sih nulis. Tapi kalau antum lihat tulisannya keriting dan keribu. Jadi terkadang nulis huruf A tapi seret Seret. <laughs> Nanti antum lihat nanti. Antum ketika murojaah antum melihat ketawa sendiri. <laughs> Ini saya dulu pas ngantuk itu. Mau nulis Allah Allah ya. Asret begitu. Kemudian keluar-keluar nggak kaluan. Wong saya pernah ngalami seperti itu. Jadi tahu ya. Dan lebih berbahaya dari itu, saya takutnya cetakan kitab kalian blobor. Tahu blobor? Luntur. Kenapa? <laughs> ya kan? Eh, kalau tunduk begini kemudian ya saking senengnya dengan kitab sampai ngiler kepada kitab. Itu lu luntur itu. Ustadz kok tahu seperti itu? <laughs> ya, namanya orang yang berpengalaman itu ya. Subhanallah, maka hati-hati ya, hati-hati. Nah, yang kedua ikhwan, ya, yang ke yang kedua. Nah, itu pentingnya pengalaman ikhwan. Nah. Yang kedua, kaidah fil ibadah. Ini ringkas sebetulnya kaidah fil ibadah. Ya, ringkas, ringkas karena sering kita pelajari. Kaidah dalam ibadah, al ibadah mabnaha alat tauqif. Ibadah itu adalah sifatnya tauqif. Yakni la majala lil aqli fihi. Masdaruhu kitab was sunnah. Dah, itu ringkasnya bahwasanya kaidah dalam beribadah asal dari ibadah hukumnya adalah haram sampai ada dalil yang menunjukkan bolehnya ibadah tersebut. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ingat nih. Apabila kalian ingin dicintai Allah dengan ibadah kalian, dengan amalan kalian, maka ikuti Rasulullah. Jangan ngarang-ngarang sendiri, ikuti, ya. Jadi asalnya adalah ikuti apa yang ada itu yang dikerjakan. Yang tidak ada jangan diada-adakan. Nah, itu adalah asal dari eh, yang kedua dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Ada pun asal yang ketiga. Uh, sebetulnya menarik ya kata-kata sangat sayang kalau tidak dibaca gitu. Alangkah baiknya kita baca ya. <laughs> Asalnya sayang sekali kalau nggak dibaca itu. Subhanallah. Baik, Fallahu amara bitibair rasul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala ta'ala wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Di sini dikatakan, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada rasulnya Orang yang menambah dan orang yang mengurangi tidak bisa dikatakan taat. Betul? Iya kan? Anda tolong jalan lima langkah ke depan. Lima langkah ke depan. Kemudian kita berjalan apa? Enam langkah. Taat? Eh ngeyel kamu. Iya kan? Lima langkah. Nah, kalau Anda berjalan enam langkah, berarti Anda tidak taat. Kalau Anda berjalan empat langkah, berarti Anda tidak tidak taat. Falladhi yuti' alladhi yaf'al مَا umir. Ya, orang yang taat adalah orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, Taib, itu apa itu hadis atau enggak itu bahasa Arab saja ini perkataan, ya, perkataan saja, eh, perkataan saya. Nah. Sahih ini sahihaini dalam sahihaini an Umar bin Khattab annahu qabbala al-hajar al-aswad. Dalam sahihain Umar bin Khattab diriwayatkan mencium hajar aswad. Apa yang dikatakan oleh Umar? Luar biasa. Ya, inilah a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Saya tahu kamu itu hanya sekedar batu. Ya, lihat. Saya tahu kamu itu hanya sekedar batu. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Kalau saya tidak melihat engkau dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku tidak akan menciummu. <laughs> Luar biasa. Ini Umar yang tadi dikatakan oleh sebagian orang sebagai bapak bid'ah sedunia. Innalillah. Hanya masalah batu saja. Ya, Umar ibn Khattab tidak akan mencium kalau tidak melihat Rasulullah SAW mencium. Maka bagaimana dengan perkara yang lebih besar dari itu? Masalah sholat, sholat tarawih dan yang lainnya. Tidak mungkin Umar ibn Khattab memerintahkan umat Islam itu melakukan sholat berjamaah, sholat taraweh, kecuali karena beliau dulu pernah mengalami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna lillah man qala anahu abul bid'ah. Ya, sungguh musibah besar yang mengatakan Umar ibn Khattab adalah bapak bid'ah. Na'udzubillah. Ya. Naudzubillah. Kemudian dikatakan di sini qad taqaddama qaulu ba'd salaf sebagaimana juga telah dikatakan sebagian ulama salaf ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, ikuti dan jangan berbuat bid'ah. Kalian sudah cukup, agama ini sudah sempurna. Ya. Eh naqtadi wala nabtadi wa nattabi' wala nabtadi. Ya, kita hanya mengikuti dan tidak memulai dan kita hanya mengikuti dan tidak membuat bid'ah. Kemudian banyak sekali tentang dalil-dalil semacam itu. Kemudian yang ketiga, kita masuk yang ketiga. Kaidah yang ketiga, ada berapa kaidah, Hon? Lima ya. Lima kaidah. Nah, kaidah yang ketiga adalah kaidatun fi anna madarad din alal ilmin nafi' wal amali saleh. Kaidah yang ketiga bahwasanya inti kisaran agama ini ada dalam dua perkara. Ilmu nafi' dan amal saleh ilmu yang bermanfaat dan amal yang yang soleh. Ya. Inna dinal Islam madaruhu alal ilmin nafi wal amal saleh. Bahwasanya agama Islam ini kisarannya ya, kisarannya putarannya itu hanya dalam dua perkara yaitu ilmu nafi wal amal saleh. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Was salahu munhasirun fi nau'aini." fil ilmi nafi'i wal amali salihi wa qad ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi afdala dhalika wa ودين huda wa dinul haq liyudhhirahu ala ad-din kullihi fal huda al ilmu nafi'u berkata Syekhul Islam bahwasanya kebaikan itu ya, munhasirun terkumpul dalam dua perkara ilmu nafi dan amal saleh dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdali dzalik dengan perkara yang paling afdal dari ilmu dan perkara yang paling afdal dari amal wal huda wa dinil haq dan huda petunjuk dan juga agama yang hak liyudhirahu ala dini kuli untuk memenangkan seluruh untuk memenangkan agama Islam atas semua agama yang ada. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih. Naam, kullih. Fal huda, al huda artinya adalah ilmu nafi, wa dinul haq adalah amal as-saleh. Wa qala rahimahullah dan juga berkata Syekhul Islam, fa'alu sunnati wal jamaah al muttabi'ina lis salafi salih la yatakallamuna fi syai'in min ad-din illa taba'an lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ittiba'an lil kitabi was sunnah wa amma ahlul bid'ah fala ya'tamiduna 'alal kitabi wa sunnah wa athari salafi salihi innama ya'tamiduna 'alal aqli wal lughati wal falsafati ya Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengikuti para ulama salaf soleh, ini para sahabat tabi'in dan tabi'un, tabi'ut tabi'in la yatakallamun. Mereka tidak pernah berbicara dalam satu perkara pun dalam masalah agama illa tabaan, kecuali mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba'an alkitabi Wasunnah dan dalam rangka mengikuti Alkitab dan dan sunnah, ya. Wa amma ahlul bidah. Adapun orang-orang ahlul bid'ah ya fala ya'tamiduna alal kitabi wa sunnah wa athari salafi saleh mereka sama sekali tidak berpegang kepada alkitab tidak berpegang kepada as-sunnah ustaz sebagian mereka berdalil dengan dalil Al-Qur'an na'am haqiqatul i'timad adalah akhdul ayat wal istidlal fi makanih itu baru hakul i'timad artinya berpegang kepada kitab dan sunnah ayatnya diambil istidlalnya pas Sementara ahlul bidah ya, mereka mengambil ayat tapi istidlal fi ghairi makanihi wa yuawilunal ayat bi ghairi ta'wilihi as-sahih wa inna ma yuawilunal ayat bi ta'wilil fasidi. Ya toh? ahlu sun alul bidah itu mereka kalau ahlu sunnah mengambil ayat istilahnya pas ya sementara ahlul bidah mereka memang mengambil ayat tapi tapi apa menakwilkannya kemudian meng, menjadikan dalil bukan pada tempatnya kemudian biasanya menjadikan dalil-dalil global saja ya kan atau mengkias-kiaskan seperti yang kita pelajari tadi nah dikatakan di sini bahwasanya ciri ahlul bidah itu mereka tidak berpegang kepada Al-Qur'an sunnah. Jadi artinya tidak berpegang pada Al-Quran bukan berarti mereka tidak menggunakan Al-Quran sama sekali. Tidak menggunakan as-sunnah sama sekali. Mereka pakai. Akan tetapi terkadang apa? Menyimpangkan makna dari Al-Quran dan menyimpangkan makna dari as-sunnah. Wa innama yatamiduna alal aql wal lughati wal falsafah. Mereka itu menggunakan atau berpedoman pada akal mereka. Yani Al-Quran itu kalau nggak masuk akal diakal-akali sehingga sesuai dengan hawa nafsu mereka atau dipas-paskan dengan bahasa padahal ya utu minal ujma salah satu e, sumber kerusakan yang muncul dalam ahlul bid'ah masuknya adalah karena mereka tidak faham bahasa Arab Innalillah Ustaz, mereka ulama kibar dalam bahasa Arab. Dan antum siapa Ustaz? Saya kan cuma menukil perkataan ulama yang mengatakan demikian. Ya, ulama yang lebih alim daripada para ulama-ulama ahli bid'ah dalam masalah lughah dan kita menukil dari ulama lughah yang salafi, yang sunni, yang ahlul ahlu sunnah wal jamaah. Sementara mereka terjerumusnya yang namanya ulama itu terkadang ya yakhfa alaihim ba'dul umur sebagian perkara itu tidak mereka fahami. Ya, sebagian apa? Contohnya misalnya ter ketika terjadi perdebatan antara Umar dan oh, Abu Bakar dan Umar tentang e, bagaimana hukum memerangi orang-orang yang menahan orang-orang yang me, tidak mau membayar membayar zakat. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tetap ya bersikeras untuk memerangi mereka. Umar radhiyallahu taala anhu tidak setuju. Ya, karena dia membawakan dalil bahwasanya tu an uqatilan nasi hatta yashhada Allah ilaha illallah. Gitu saja. Saya diperintahkan untuk e, manusia untuk apa? Memerintah, e, diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Kata Umar, mereka sudah bersaksi. Sementara Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, "Wallahi la uqatilanna, sungguh akan aku perangi man farraqa bainas salati wazakah Sungguh akan aku perangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Kedua-duanya nggak nyebutkan dalil yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan itu dihafal oleh Abdullah bin Umar saat itu. Ya, dia sudah hafal, tapi Abu Bakar nggak hafal, Umar nggak hafal. Apa dalilnya? Umir tu an uqatilan nas hatta yashadu an la ilaha illallah ya, wa akamus salah wa atuz zakah itu nggak dihafal oleh Abu Bakar dan tidak dihafal oleh Umar. Mungkin Abu Bakar hafal tapi lupa. Ibnu Umar tahu. Tapi kenapa tidak disebutkan? Karena kata sebagian ulama, ya kondisinya lagi, wah ini dua syekh ini lagi berdebat gitu, masalah perang ini. Ya, mungkin Ibnu Umar ini kondisinya lagi melihat perdebatan itu adalah apa? E, juga ikut ketakutan. Atau mungkin dia taunya itu setelah keluar dari majelis. Ya wallahu taala a'lamu bisawab. Ini kejadian itu diketahui setelah keluar dari majelis. Ala kulli hal, yang jelas qad yakhfa 'alal kibar ma la yakhfa ala sighar. Sesuatu itu terkadang tidak diketahui oleh ulama-ulama besar, tapi diketahui oleh kita-kita yang sigar. Sebagaimana ketika tadi dikatakan, "Loh, Ustaz, mereka ulama kibar dalam masalah bahasa Arab." Anda katakan mereka salah dalam bahasa Arab, kita katakan walhamdulillah kita mengetahui bahasa Arab yang benar dikarenakan kita menukil dari ulama-ulama yang faham juga dalam bahasa Arab. Itu loh maksud perkataan dan cerita saya ini. Ya supaya kita nanti nggak dituduh ah, Anda lebih pintar dari Syafi'i, ah, eh, afan Anda lebih pintar dari fulan, Imam Syafi'i, Imam alusunah Sunnah tidak perlu diragukan lagi. Anda lebih pintar dari ulama fulan, ulama fulan yang Anda katakan uh, salah dalam menuk, uh, menerjemahkan dalam bahasa Arab mereka. Ya kita katakan alhamdulillah kita menilai bahasa Arab mereka dengan penilaian ulama ulama lughah juga gitu loh. Ya sebagaimana sebagian orang mengatakan istawa dengan istaula itu kita katakan salah la aslalahu fil lughah. Ndak ada asalnya dalam bahasa. Lo kok tahu? Demikian kata ulama lughah. Ya, enggak ada yang namanya istawa, istawa bimana is istaula. Demikian seterusnya. Wallahu taala a'lamu bisawab. Taib ya, utu minal ujma, utu minal ujma. Jadi mereka mengandalkan akal, mengandalkan lughah padahal mereka juga terjerumus ke dalam masalah bahasa ya sebagaimana uh, jama'i ya zikir jama'i itu sebagian uh, apa namanya? zikir jama'i ya. jama'i itu berdasarkan dalil apa uh, ya yakni apa namanya? khitabnya adalah khitab untuk jamaah ya kan. Udkurullaha dikron katsira wasabbihuhu udkuru ini wawul jamaah berarti dikirnya secara berjamaah ya. ini salah ini seperti ini ya. e, nanti kalau seperti itu kita katakan yang eh, kuntum junuban fotoharu ya kan apabila kalian junub maka silakan bertoharoh secara berjamaah kan nggak bisa kita artikan seperti itu nah Walaupun memang di beberapa kesempatan wawul jamaah itu bisa dikatakan sebagai dalil untuk berjamaah. Karena ada dalil lain. Ya, misalnya apa namanya? Uh, irka'u ma'ar rakiin, ya kan? Irka'u ma'ar rakiin. Ini dalil untuk sholat jamaah dalil untuk sholat jamaah. Nah, irkau perintah untuk umum. Kemudian juga dalam masalah apa namanya puasa uh, uh, sumu sumu yauma yasumun nas waftiru yauma yuftiru anas. Demikian tidak boleh puasa itu mencar-mencar, tidak boleh id itu sendiri, sendiri harus secara bersama bersama-sama. Naam. Wah kata ya ikhwan, wallahu taala alamu besoab. Adapun kaidah yang keempat. Nah, kaidah yang keempat. Inna dar al mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Bahwasanya menahan yakni menahan terjadinya mafsadah harus kita utamakan dibandingkan menarik sebuah maslahat, ya Apabila ada gambaran sekilasnya adalah begini, apabila ada satu permasalahan, ternyata maslahatnya rojihah, maslahatnya besar, maka ini kita laksanakan. Maslahatnya besar, jauh lebih besar daripada madorot. Kemudian apabila ada suatu permasalahan yang di situ ternyata madorotnya jauh lebih besar, madorot murni atau madorotnya lebih jauh lebih besar, maka ini harus kita tinggalkan. Sekarang ada permasalahan, di situ ada maslahat dan di situ ada madorot. Ya, di situ ada masalah dan di situ ada madorot. Di sinilah kita harus mempertimbangkan mana yang lebih rojih. Ya. Kalau maslahat itu maslahat murni, kita laksanakan. Kalau madorot itu madorot murni, kita tinggalkan. Tapi kalau ada maslahat dan madorot terjadi dalam waktu yang bersamaan, ya, maka dalam hal ini, ini yang perlu dipertimbangkan. Apabila maslahatnya lebih rojih, maka kita ambil maslahat. Apabila madorotnya lebih rojih, maka kita ambil, eh, kita tinggalkan. Tapi kalau tasawa, kalau secara itu muncul secara bersamaan. Fajar'u al-mafasid muqaddam ala jalbi il-masalih. Maka meninggalkan mafsadat lebih kita utamakan dibandingkan apa? E, dibandingkan apa? mengambil mengambil maslahat. Jadi ada lima kondisi ya, paling indah ya. E, maslahat murni, maslahat murni ini kita laksanakan, madarat murni ini kita tinggalkan, kemudian maslahat yang rajihah ini kita ambil, kemudian madarat yang rajihah ini kita nah, tinggalkan karena ada madarat, kemudian tasawafihil maslahat wal madarat ya, muncul maslahat dan madarat yang sama. Maka ini e, bagaimana maka kita dahulukan e, sesuatu yang e, sifatnya menolak madarat dibandingkan mengambil manfaat. Contohnya apa? Wa dalil li hadhil qaidah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "La tasubbu alladziina yad'uuna min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi ilmin." Ya janganlah kalian mencela Eh, orang-orang uh, yang menyeru, orang-orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. La tasubul ladina yad'una. Ah, janganlah kalian menyeru Tuhan, eh, janganlah kalian mencela orang-orang atau sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fayasubullaha adwan bighairi ilm. Sehingga mereka nanti akan membalas mencela Allah dengan sangat dengan permusuhan dan tidak didasari ilmu. Apa dikatakan di sini oleh Syekh? Faharramallahu sabba alihatil musyrikin. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk mencela eh, tuhan-tuhan sesembahan orang-orang musyrikin, ya. Maka artinya la tasubul ladina yad'una min dunillah itu artinya adalah jangan kalian celah sesembahan-sesembahan yang mereka seru selain Allah yakni patung-patung ya berhala-berhala ma'a kaunihi sabbi ma'a kauni sabbi ghaidan wa himyatan lillah wa ihanatan li alihatihim ya, ma'a as-sabbi ghaidan wa himyah lillah padahal mencela tuhan-tuhan sesembahan-sesembahan mereka itu adalah marah karena Allah dan semangat karena karena Allah, ya kan? Wa ihana li hatim dan itu adalah penghinaan kepada tuhan-tuhan mereka. Dan kita memang menghina harus menghina tuhan-tuhan mereka. Akan tapi kenapa dilarang? Li dariatan ila sabbillah. Ila sabbihim Allah. Ya. Ila Ya, karena apabila kita mencela tuhan-tuhan mereka, hal itu bisa menyebabkan mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Wa kana maslahatu tarki masabbatillah taala arjah. Dan oleh sebab itu, maslahat yang ditimbulkan dengan meninggalkan penghinaan kepada Tuhan-Tuhan. Afan, maslahat <clears throat> tarki, maslahat yang ditimbulkan apabila Allah Subhanahu wa taala tidak dihina, maslahat yang timbul apabila Allah tidak dihina arjaha min maslahati sabbina li ahlihatina li ahlihatihim yaitu lebih besar dibandingkan maslahat yang timbul apabila kita mencela Tuhan-tuhan mereka mencela Tuhan mereka maslahat. Allah tidak dicela maslahat. Mana yang lebih besar maslahatnya? Yang lebih besar maslahatnya adalah ketika Allah tidak dicela. Bagaimana supaya Allah tidak dicela? Supaya Allah tidak dicela karena pencelaan Allah adalah madarat, maka caranya adalah madarat itu ditinggalkan. Padahal di sana ada maslahat. Yaitu apa? Mencela Tuhan mereka. Tapi madarat ini harus kita singkirkan darul mafsada harus kita singkirkan meskipun di sana ada mas maslahat. Itu loh maksudnya. Ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah laula anna qaumaki anna qaumaki hadisu ahdin bijahiliyatin la amartu bil baiti fahudima eh, fahudim wa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtu bil ardi wa alzaqtuhu bil ardi ya ini hadis tentang perubahan Ka'bah wahai Aisyah seandainya kaum kamu bukanlah orang-orang yang baru masuk Islam orang-orang yang baru masih dekat dengan jahiliyah niscaya aku akan perintahkan untuk menghancurkan Ka'bah yani merubah maksudnya memugar bukan menghancurkan memugar Ka'bah sehingga saya akan masukkan sesuatu yang tadinya keluar, yang tadinya di luar akan saya masukkan, kemudian saya akan dekatkan al walzaqtu bil ardi, wallahu taala alam maksudnya alzaq e, saya tempelkan di di bumi, ya wallahu alam maksudnya bagaimana. Nah, hadis di sini menunjukkan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan maslahat, yakni memugar Ka'bah demi dengan tujuan untuk menghindarkan madarat ya, darul mafasid muqaddam ala jalbi il masalih. Demikian juga masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini disebutkan panjang lebar oleh Syekhul Islam tentang bagaimana seorang itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai intinya jangan sampai kita dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar justru Jangan sampai ketika kita melakukan amar ma'ruf menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jangan sampai ketika kita melakukan amar ma'ruf justru meninggalkan kemungkaran yang lebih besar misalnya. Kita memerintahkan sesuatu untuk dikerjakan, tapi ternyata orang lain apa malah e, ternyata kemaslahatan yang lain akan akan hilang. Misal contoh gampang seperti ini, kita bangunkan orang untuk sholat malam, tapi nantinya malah tidur di sholat subuh, iya kan? Kita dapat maslahat, dia dapat maslahat sholat malam, tapi ternyata muncul ke, eh, apa? hilang kemaslahatan yang lebih besar yaitu sholat subuh secara ber, berjamaah. Ya. Kita perintahkan seorang untuk sarapan pagi, iya kan maslahat kan? Akan tetapi ada kemungkaran apa? Ngantuk di majelis ilmu, iya <laughs> kan? Mana itu? Bagaimana itu? Ya, kita perintahkan untuk sarapan atau enggak? Ya. Kita ambil misalnya waktu istirahat ya kan waktu istirahat di ta'lim. Akan tapi begitu istirahat malah loyo ya kan. Misalnya bagaimana? Oh kalau begitu 12 saja sampai setengah 12 Ustaz ya kan. Wallahu taala alamu bisawab. Ini menimbulkan memerintahkan satu yang ma'ruf tapi malah justru kemakrufan yang lebih besar apa hilang. Demikian juga jangan sampai kita melarang satu yang mungkar justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Sebagaimana dulu eh, Syekhul Islam ketika lewat di pasukan Tatar, mereka sedang apa? Minum minum khamr. Dibiarkan saja oleh Syekhul Islam. Sehingga ketika selesai lewat, para sahabat Syekhul Islam, murid-muridnya mengatakan, kenapa engkau tidak mengingkari mereka ya Syekhul Islam? Padahal Syekhul Islam ma'ruf, baik itu ammaran bil ma'ruf, nahiyanan mungkar. Dia suka memerintah yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Apa kata Syekhul Islam? Sesungguhnya kalau saya larang mereka dari minum minuman keras, ya, mereka itu akan membunuh kaum muslimin. Mereka sibuk dengan kemaksiatan biar supaya mereka tidak tersibukkan dengan kemaksiatan yang lebih besar yaitu apa? membunuh kaum muslimin. Anda bertemu dengan seorang misalnya. Anda bertemu dengan seorang orang-orang yang jelas-jelas fasik, ya kan? Dia sedang membaca buku mohon maaf, ya, membaca buku porno Ya. Kemudian Anda larang dia. Padahal Anda tahu kalau Anda larang dia dari membaca buku porno, dia akan membaca buku bid'ah. Mana yang lebih besar bahayanya ya, kawan? Membaca buku porno atau membaca buku bid'ah? Dua-duanya bahaya. Tapi yang lebih besar adalah membaca buku bid'ah. Li'annal bid'ah ahabu ila iblis li'anna al-bid'ah ahabu ilal iblis minal eh, li'anna al-bid'ah ahabu ilal iblis minal ma'siyah. Karena bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan maksiat. Lish. Kenapa? lima ada Ya, karena orang-orang yang melakukan bid'ah dia terhalang dari taubat. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka menganggap bahwasanya perbuatannya adalah lebih lebih baik sudah bagus gimana bagus-bagus kok bertobat ya kan wong saya istighfar kok suruh istighfar <laughs> ya kan istighfar antum mantum istighfarnya salah lu istighfar kok salah gimana ya kan Loh gimana wong setelah sholat saya istighfar 100 kali begitu assalamualaikum assalamualaikum astagfirullah astagfirullah 100 kali itu masa saya suruh istighfar ya akhi sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istighfar setelah sholat berapa tiga kali. Adapun antum mau istighfar seribu kali, selesaikan dulu dikira setelah sholat. Nah, jadi begitu ya kan. E, seorang yang betul-betul fasik membaca buku porno. Kalau anda larang, dia lari kepada buku bid'ah. Maka ini jangan dilarang. Jangan dilarang. Tapi juga jangan ikut ikutan. Dan ada kejadian lucu yang sampai ini kata-kata al bid'atu ahabu ila iblis jangan dijadikan senjata ya kan Bid'ah itu lebih disukai iblis. Suatu saat ada seorang ketemu di internet lagi nonton porno ya film-film sekarang internet tuh gampang sekali tinggal klik gitu langsung ber kan begitu Makanya saya katakan antum-antum ini yang punya kemampuan teknologi, kalau bisa klik begitu klik porno kecuali muncul makalah Islamnya. Wah itu hebat. Saya saya aku saya acungi jempol 10. Betul itu. Saya pinjam nanti yang 4. <laughs> saya punya 4, tak acungkan semuanya, yang 6 saya pinjam lain ke yang lainnya. Ya, begitu klik apa saja tentang pornografi, munculnya adalah makalah islamiah Bisa? Bisa nggak? Harus bisa ini. Wah ini gimana nih? Manfaat buat kaum muslimin itu. Ya, manfaat buat kaum muslimin. Atau begitu klik masalah porno, begitu klik langsung ya software antum bermain set langsung nutup semuanya. sekrak nggak bisa dibuka oleh siapa-siapa lagi. Bisa seperti itu? Bisa. Wah, itu kalau bisa masya Allah itu. Ya, luar biasa. Nah, wallahu taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Siapa di antara antum yang bisa melakukan itu silahkan lakukan. Ini manfaatnya besar, besar sekali. Demikian juga masalah eh, apa namanya? Eh, web web bid'ah. Ya, begitu bid'ah klik ur. Tapi jangan sampai sasar. Begitu orang ingin mencari info Syiah, yakni Syiah dari Ahlu Sunnah, bantahan tentang Syiah, begitu diklik Syiah, nanti webnya Ahlu Sunnah keblok semuanya. Jangan, jangan salah itu ya. Nanti harus dilakukan uji coba dahulu. Ya, sulit kan? Sulit itu. Nah, tapi mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Antum ini para para khubara, ya, orang-orang yang khobir dalam masalah itu. Nah, internet itu di mana-mana gampang dibuka. Ya, makanya suatu saat didapatkan orang itu katanya di internet ya lagi nonton film porno. Kemudian ada orang lain yang melihat. Kebetulan orang lain ini adalah dari satu kelompok yang suka ditunjuk-tunjuk begitu ya. Kamu itu sururi dan hiswi dan yang <laughs> lainnya. Ya kan? Kemudian dinasehati itu orang yang sedang nonton film porno, "Ittaqillah anta maksiat ini." Apa kata dia? "Al bid'atu ahabbu ila iblis." Ya dia sambil menunjuk orang itu tadi yang menasehati, "Al bid'atu ahabbu ila iblis minal ini Bid'ah itu lebih disukai iblis dari maksiat yang saya kerjakan. Nah, bukan jadi senjata begitu, ikhwan. Tidak boleh seperti itu. Nah, haram hukumnya. Nah, ikhwan. Ya Kaidah yang terakhir. Butuh istirahat? Butuh istirahat? Ya? Panitia? Seperempat jam? Saya sih mungkin lanjut saja nggak apa-apa. <laughs> Allah kalau antum kuat, ana as'alullah an ataqawa ma'akum Allah. Kalau antum kuat ya saya berusaha kuat bersama antum. Tapi kalau antum nggak kuat ya saya ikut loyo sama antum. Tapi tidak apa apa lah. rahmatan bi wa rahmatan lakum, kita istirahat seperempat jam, insyaallah pas, nggak lebih. Jam 10 nanti mulai, tapi kita selesaikan dulu yang kelima. Ya. Yaitu kaidah yang kelima. Taib. Anal ahkam al usuliyah wal furu'iyah la tatimu illa bim amrain. Ini penting, ikhwan. Hukum-hukum masalah usul dan furu'. Ya hukum yang mengenai pembahasan usul, hukum yang mengenai pembahasan furu, yang ini wajib atau ini haram atau ini kafir ataukah ini mubtadi ataukah ini fasik. Hukum-hukum yang kaitannya dengan itu la tatimu ila bi amrain. Tidak akan lengkap, tidak akan sempurna kecuali dengan dua perkara. Yaitu apa? Wujudus syurut wantifaul mawani. Terpenuhinya syarat-syarat dan hilangnya penghalang penghalang. Kalau hanya terpenuhi syarat tok, belum bisa berlaku hukum itu. Kalau hanya terhilangnya penghalang-penghalang saja, belum juga bisa berlaku hukum tersebut. Jadi dua-duanya harus apa? Harus ada. Yakni apa? Wujudus syurut, tawafurus surut, terpenuhinya syarat-syarat, ya, dan intifaul mawani. Ini dua yang tidak bisa dipisahkan. Ini harus, ini kaidah harus sunnah seperti itu. Kultu, Berkata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala, "Wa hadha aslun 'azimun fi jami'i hakami syarat sawa'an kanat usulan am furu'an, wa la budda min wujudi syurutihima wa intifa'u mawani'ihima, falau wujida syartu lakin kana hunaka mani'un lam yasih al-hukmu." Ya, ini adalah kaidah yang agung dalam semua hukum syariat, baik itu yang kaitannya dengan pokok atau yang kaitannya dengan furu. Harus adanya surut dan harus hilangnya penghalang. Manik itu penghalang artinya. Falau wujida syarat, apabila syaratnya ada, akan tetapi ternyata ada apa? Apabila syaratnya terpenuhi, tapi ternyata ada penghalangnya, ya lam yasih al hukmu maka tidak boleh kita mengetrapkan hukum tersebut seorang misalnya ahli waris gampangnya saja ya kan ahli waris syarat-syarat sebagai seorang pewaris terpenuhi apa dia hidup ketahuan hidup setelah matinya sang mayit ya kan kemudian ada sambungan kerabat ini syarat-syarat ya kan? Syarat-syaratnya terpenuhi. Tapi ternyata dia yang membunuh mayit tersebut. Ini namanya manik. Sudah belajar faraid belum? Sudah. Ini adalah manik yang menghalangi orang tersebut menjadi apa? Pewaris. Maka tidak bisa. Dia tidak bisa mewarisi. Al-qatilu la yarith kama qala sallallahu alaihi wasallam orang yang membunuh tidak bisa mewarisi yakni membunuh si mayit tadi ya nah. seorang anak membunuh ibunya maka anak tersebut tidak mewarisi nah. atau ibu membunuh anaknya ya. ibu itu tidak mewarisi anaknya demikian seterusnya taib min dalika masalan di antaranya misalnya ayatul wa'id ayat-ayat ancaman fi haqqi man irtaqaba umuran muharramatan yang berbicara tentang orang-orang yang melanggar, orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang haram. Fahuwa ahlun lima ja'a fin nususi minal wa'id. Maka dia berhak untuk mendapatkan ancaman yang disebutkan dalam ayat-ayat atau dalil-dalil atau hadis-hadis ancaman lakin qad yakunu hunaka mani'un yamna'u minal iqabi akan tetapi barangkali di sana ada larangan penghalang afan ada penghalang yang menghalangi dia sehingga dia tidak jadi disiksa apa itu ketaubati eh barangkali orang itu sudah taubat au istighfarul mu'minin atau istighfar dia pelaku dosa besar dia pezina, naudzubillahi min dalik. Tapi dia tidak jadi kena hukuman zina karena dia ber, bertaubat. Atau dia beristighfar. Anda melihat melihat auratnya orang, orang wanita, orang laki-laki, sesama laki-laki, sesama wanita. Itu adalah zina. Dan zina ada hukumannya, tapi dia beristighfar. Mencuci matanya dengan apa? Air air wudu, memandang Al-Qur'an dengan penuh apa? perasaan untuk beribadah kepada Allah, memandang istrinya ya dan memandang suaminya. Iya kan? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau ada seorang ya merasa tergoda dengan wanita, maka hendaklah dia kembali ke istrinya. Fal yarji ila ahlihi fa inna fiha ma fiha. Karena istrinya memiliki apa yang dimiliki oleh wanita tadi. Iya kan? Makanya kalau Anda memandang uh, seorang yang bukan istrinya, kembali ke rumah pandangi istri Anda. Mudah-mudahan dengan itu luntur dosa-dosa. Dengan tujuan apa? Ya Allah, mata saya tadi telah bermaksiat memandang orang yang bukan mahram saya. Sekarang akan saya pandangi istri saya sepuas-puasnya. Kamu diam dulu di situ deh. Ini orang-orang yang sudah punya istri. Lah yang belum punya seperti nah kan kasihan ya kan. Ah, gitu. Iya kan? Antum juga. <laughs> Ngetawakan teman se seprofesi. <laughs> Gimana yang dipandangi siapa kan gitu. Khair insyaallah. Baik. Jadi begitu ikhwan. Ini contohnya ya, contoh gampang bahwasanya terkadang seorang itu kena ancaman akan tapi ada penghalang. Nah, wa min dzalika. Contoh lain misalnya, As-salatu mazalan labudda min wujudi syartiha wa huwa tahara. Orang itu kalau salat harus ada syaratnya yaitu syaratnya adalah taharah. Faman arada salah bila taharah fala tasihhu minhu li faqdi syartiha. Ya, tapi orang yang tidak terpenuhi syarat salatnya itu tidak berwudu maka salatnya tidak tidak sah. Wa min hadzal asl at-takfir wat tabdi wat tafsiq ya dan ini termasuk dalam masalah ini adalah masalah takfir, tabdi' dan tafsik. Mengatakan orang itu kafir, mengatakan orang itu adalah mubtadi, mengatakan orang itu adalah fa, fasik. Wa huwa min babin, wa huwa babun qad azumat fihi al-fitnatu wal mihnatu wa tashat fihi al-ahlam wa kathura fi al-iftiraq wa tashattatat fihi al-ahwa'u wal ara. Dan ini adalah satu bab yang di sana fitnah itu semakin membesar Ya, fitnahnya sangat sangat besar. Watasat fihil ahlam dan dan apa namanya hancur pikiran orang-orang itu bisa bisa remuk gara-gara masalah takfir, tabdik dan tafsik dan banyak firok-firok yang muncul karena ini. Nah, wa mauqifu ahlu sunnati wal jamaah kelihatannya belum jadi istirahat ini sampai jam 10 nanti. Coba, mudah-mudahan selesai. Wa mauqifu ahli sunnati wal jamaah sa'irina ala manhaji salafi salih min takfiri ahli bid'ah wal aqaidil fasidah wa tafsil. Adapun sikap ahlu sunnah wal jamaah dalam tafsik, tabdik, tabdik dan yang lainnya adalah tafsil. Harus ditafsil. Huwa huwa anna ahlul bid'ah laisu ala darajatin wahida. Yaitu bahwasanya para pelaku bid'ah, alul bid'ah itu tidak dalam satu derajat. Kita katakan ada bid'ah yang kecil dan bid'ah yang yang besar meskipun semuanya adalah dosa dosa besar. Apa tafsilnya? Faminhum man huwa maqtu'un bitakfirih. Di antara mereka pelaku-pelaku bid'ah ada orang yang jelas-jelas kafir. Kaman ata biqaulin au fi'lin mukaffirin. Seperti orang yang me, apa namanya mengatakan atau berbuat dengan perbuatan yang jelas-jelas menyebabkan dia kafir. Wa, wa tammat fi haqqihi surutut takfir dan syarat-syarat pengkafiran sudah lengkap, selesai. Pas syarat-syaratnya pas. Wantafat mawani'uhu dan Eh, penghalang-penghalangnya tidak tidak ada. Wa minhum dan di antara mereka man la yuhkam bi kufrihi lintifa'i dzalika fi haqqih. Di antara mereka ada orang yang tidak bisa dikatakan sebagai kafir karena memang eh, hal itu tidak pas untuk dia. Ya, hal itu tidak pas untuk dia. Summa innal qawla fi takfiri ahli bid'ah wa takfiri umuman mabniun ala aslaini azimain. Ah, ini dia. Ya. Dan takfir ahlul bidah atau takfir secara umum ya harus terbangun pada dua kaidah yang agung. Ini harus antum cermati. Jadi tidak bisa kita mengatakan seorang itu kafir seperti yang saya katakan tadi di awal. Nanti insya Allah akan kita pelajari ada dua kaidah. Ya, ini sampai sekarang kita ini dua kaidah dalam mengkafirkan ya yang pertama adalah dalalatul kitab was sunnah ana anal qaula ala annal qaula awil fi'la sadira minal mahkumi alaihi mujibun litakfir ada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah bahwasanya perkataan atau perbuatan orang yang akan kita hukumi itu betul-betul menyebabkan kekafiran. Ya, perbuatan yang dia kerjakan, perkataan yang dia ucapkan ada dalilnya bahwasanya hal itu benar-benar menunjukkan keka kekafiran, menyebabkan kekafiran. Nah, kalau kita nggak punya ilmu, ini gampang-gampang. Lo lihat dia salaman dengan orang Serbia, ya, orang orang mana itu? Orang Israel. Lihat fulan salaman dengan orang Israel. Kafir mana yang lebih kafir dari orang ini? Sementara orang-orang Islam dibantai di negara-negara Islam, dia malah salaman. Loh, Memang salaman itu salaman nih, salaman itu apakah menyebabkan kekafiran ini salah satu contoh. Jadi dalilnya harus pas. Benar nggak itu perbuatan yang mengkafirkan ataukah tidak? Atau dia mengucapkan satu perkataan misalnya. Atau mungkin minta tolong kepada orang kafir untuk melindungi negara misalnya. Ya, ini muncul juga subhat semacam ini. Lihat, dia minta tolong kepada negara kafir untuk melindungi negara dia ini berarti bekerja sama dengan orang kafir dan barang siapa yang bekerja sama dengan orang kafir fahuwa kafirun. Misalnya begitu ya kan. Padahal Rasulullah SAW minta tolong kepada Abdullah bin Uraiqit untuk menjadi penunjuk jalan. Loh Ustaz Abdullah Ustaz. Ya walaupun namanya Abdullah <laughs> tapi dia itu musyrik dia itu. Abdullah bin Uraikid itu penunjuk jalannya Nabi Muhammad SAW saat hijrah loh. Hijrah amalan yang paling besar di antara amalan-amalan Islam pamangkana hijratuhu dan ya seterusnya tapi ternyata Rasulullah SAW mengambil penunjuk jalan dari orang dari orang kafir kok tidak dari sahabat saja yang lainnya kok pakai Abdullah bin Uraikid Apakah Rasulullah SAW bekerja sama dengan orang kafir menyebabkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam naudzubillah nggak selam nggak berani kita lanjutkan perkataannya. Ya innalillah. Makanya harus orang yang mau berbicara masalah takfir itu orang yang alim alimun bil kitab alimun bis sunnah ya, kalau taraf-taraf kita ini ya nggak ada nggak layak sama sekali untuk bicara masalah itu nah pembicaraan masalah takfir adalah pembicaraan di kalangan ulama ini yang pertama tahu kitab sunnah yang menunjukkan kekafiran hal itu yang kedua intibak hadal hukum alal qaidil muayyan pas tepatnya hukum ini untuk seseorang yang mengatakan atau seseorang yang melakukan. Jadi hukum itu harus pas. Setelah perbuatan itu jelas-jelas adalah perbuatan yang mengkafirkan, yang jelas-jelas ada dalilnya, tapi pas atau tidak hukum ini untuk orang itu. Kok begitu maksudnya bagaimana? Kita lanjutkan, ya kan? Bihaisu tatimmu syurutut takfir wa tantafil mawani' yaitu syarat-syarat dikafirkannya orang itu pas syarat-syaratnya kemudian mawaniknya juga sudah tidak tidak ada jadi tidak sembarangan kita menghukumi orang. Nah, kita tutup pembahasan kali ini Wahdani aslani aslani yang yantabiqani ala syakhsi indal hukim alaihi bil ibtida' awil fiski wa huwa dalalatul kitabi wa sunnah ala anna al qawla awil fil sadir ala al mahkumi alaihi bid'atun wa qaulul qa'il muayyan awil fa'il uh, awil fa'ilul muayyan tammat fi haqqihi syurutu tabdi' wa antafat mawani'uhu uh, dua kaidah ini berlaku juga atas seseorang ketika akan dihukumi dengan bid'ah ataupun fasik. Ya, wahwa huwa dalalatul kitab was sunnah ala anal qaulul aqaulu awil fi'lu sadir minal mahkumi alaihi bid'ah yaitu bahwasanya perlakuan perkataan orang itu atau perbuatan orang itu adalah bid'ah dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah wa qaulul fa'il muqa'il muayyan awil fa'il mu, uh, al fa'il muayyan tamat fi haqqihi dan kita akan mengatakan orang itu mubtadi apabila apa syaratnya terpenuhi dan penghalangnya sudah ter terhilangkan. Jadi begitu ya ikhwan. Ini dua hal yang harus antum cermati. Dalilnya mana kalau itu kafir? Kalau jelas itu kafir, pas atau enggak kita terapkan kepada orang orang tersebut. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Uh, insyaallah akan kita lanjutkan jam 10 seperempat insyaallah taala.